خسرانا wabarakatuh mana. Radio Al-Hidayah FM Media Dawah Majalin Ukhuha Masjid Banjar luaskan dari kawasan Singagri Al-Hidayah Jalan Raya Solo nomor 38 Solo Selamat malam semua di Al-Hidayah para pendengar di manapun Anda berada Alhamdulillah di malam dini hari ini kesempatan kali ini Sebelum tadi kembali teman-teman sahabat-sahabat semuanya akan sahabat hadirkan satu program siaran langsung Kajian rutin dan Indah Kajian malam bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Ghadir Asgaf Live dari kediaman beliau di Gang Bangwan Solo nomor 12 Semagito Pasar Kliwon Solo Sobat Bandi dan segenap guru yang bertugas Mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan Tetap di 107,6 Radio Al-Hidafah Media Dakwah Menjalin Ukhuwah 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah لم أزال بي الأحباب واكيف فارحمان ربي عقوبي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي ولحسن ظن لازم وهو خيلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي وأرح سيري وقلبي من لظاها وشوق في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حب أحمد قلبي سكن يا روحي وهب الحسين والحسن حادي يا روحي دارك بغاية Yeah. واعد لا نغير يا بدراتي من حسن كل كمالي يا بدرتي يا بدراتي من حسن كل كمالي ماذا يعبر عن أولاه ماذا يعبر عن أولاك مثالي أنت الذي أنت الذي أشرقت بأفق العلا ومحوت بالأنوار كل لكل ضلال يا بدرة رزين من حز كل كمال يا بدرة يا بدرة من حز كل كمال ماذا يعبر عن أولى ماذا يعبر عن أولى كمثالي وبك استنى والكون يعلم الهدى بالنور والإنعام والإنعام والإفضال يا بدرة يا بدراتي كل ما كمال يا بدرة يا بدرة من حزن كل كمال ماذا يعبر عن أولى ماذا يعبر عن أولى صلى عليك صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والكر والآصال وعلى جميع وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا رب العلا بكمال يا فترتنا يا بدر غديت من حزا كل كمال كمال يا بدر الدين يا بدر من حزا كل كمال ماذا يعبر عن أولا ماذا يعبر عن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل عليه Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut pembahasan yang kemarin Mengenai pemahaman yang wajib diluruskan Masih bab tawasul Ya masih bab perantara Kemarin terakhir pembahasannya kekhususan Nabi Muhammad SAW berada di dalam alam barzah. Kekhususan Nabi Muhammad di alam barzah khususnya khusus ya, bahwa beliau setiap hari, ya, setiap saat disodorkan amal umat beliau kepada beliau setiap saat. Kemarin kita bahas di situ akhirnya bahwa setiap saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui amal umat-umatnya. Ini satu khusus khususiyah Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh yang lain. Semua amal umatnya disodorkan ke Rasulullah. Disodorkan ke Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan, Seandainya aku melihat umatku berbuat baik, aku mengucap Alhamdulillah. Jadi hidupku dan sepeninggalku adalah baik untuk umatku. Kalau sehidupnya Rasulullah wajar, kita bisa duduk bersama beliau, makan bersama beliau, minta doa langsung dengan beliau. Tapi sepeninggal Rasulullah, apa baiknya buat umat? Seandainya kata Rasulullah, umatku berbuat baik, niscaya aku berucap alhamdulillah kepada Allah, bersyukur karena umatnya berbuat baik. Seandainya ada umatku yang berbuat dosa dan salah, aku memohonkan ampun untuknya. Subhanallah. Ini kilo hebatnya kanjeng Nabi. Kita mau, mau, mau apa coba kita ini? Apa pembelaan kita kepada Rasulullah? Setiap saat Rasulullah itu disodorkan. Nih amal umatmu. Dan setiap saat Rasulullah ucapannya antara dua. Apa namanya? Alhamdulillah dan istighfar. Alhamdulillah bagi mereka yang berbuat baik, astaghfirullah bagi mereka yang berbuat jahat atau maksiat. Artinya beliau senantiasa berhubungan dengan umatnya. Ini adalah yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam di alam barzakhnya. Dalam tingkatan beliau dapat mendengar salam. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan di kuburnya malaikat yang menyampaikan salam dari siapapun yang mengucap salam kepada beliau. Jika mengucap salam kepada beliau, Assalamu ya Rasulullah. Assalamu ya habibullah, Malaikat berucap sesungguhnya Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu. Fulan bin Fulan berselawat kepadamu. Disebutkan dalam suatu hadis, bacaan salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Bila seseorang mengucapkan salam di dekat kubur beliau, maka beliau mendengarnya. Bila seseorang mengucapkan salam sedangkan orang itu jauh dari beliau, maka malaikat datang menyampaikan salam dari umatnya. Merasakan hal semacam ini didapati oleh para ulama dan imam kita dari para pembesar mereka di antaranya Umar ibn Abdul Aziz beliau mengirim surat seperti saya ketika mengirim surat di Makkah menuju Mesir saya tulis salam saya untuk al-akh saudaraku Majdi Salam saya untuk Fulan. Ini adalah surat yang dikirim seseorang Umar mengirim surat dari daerahnya. Syam menuju Madinah. Mengucapkan salam untuk Rasulullah. Mengirim surat yang berisi salam buat Rasulullah. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anuh. Telah menyebutkan berbagai kitabnya. Di antaranya Kaidah Al-Jalilah. Dan selainnya ketika terjadi peristiwa Al-Harah. Di mana banyak yang terbunuh dan tersiksa. Tidak ada adzan di masjid. Namun Said Ibn Musayyib mengetahui waktu solat dengan suara desahan yang didengar dari dalam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini tidak terjadi pada setiap orang, namun terjadi pada orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Diberi perumpamaan misalnya begini. Saya menulis surat ke Jakarta atau ke Mekah sana. Saya mengatakan sampaikan salam saya untuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya nulis suratnya itu kepada Sayyid Ahmad. Tolong Sayyid Ahmad sampaikan salam ini. Kan sampai. Perantaranya ini surat kita. Kalau perantara surat kita percaya. Tapi kalau perantara malaikat kita tidak percaya. Ini surat kita. Disampaikan malaikat langsung ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Disampaikan langsung. Dan Rasulullah mendengar. Dan dikatakan oleh malaikat tadi penyampai ini tadi Fulan ibn Fulan. Fulan ibn Fulan. Jadi misalnya Syekh ayahnya pun ikut. Subhanallah, bejo ya. Jadi bejo bapak-bapak gue sing duwe anak, anaknya seneng sholawat Senajan bapak ora gelem selawat, anaknya solawat tetap disebut. Lu, luar biasa dong. Bapaknya ora selawatan gaur ngelus-ngelus weteng misalnya. Yang agak nonton TV, anak itu semangat solawatan. Tapi bapaknya sholat. Bapaknya ibadah, bukan tidak ibadah. Wajib-wajib jalan. Anaknya solawatan kalau ngidul. Bapaknya seneng ngomong untuk bagian. Bulan Ibn Bulan disebut. Syekh bin Abdul Qadir. Loh, gitu no. Syukur-syukur bapaknya luang hebat. Solawat juga akhirnya bapaknya bin Abdul Rahman disebut. neng. Paham? Jadi kalau saya bersalawat saya dan bapak saya. Bapak saya bersalawat bapak saya dengan mbah saya. Bapak mbah saya salat dengan mbahnya terus disebut sampai ke atas. Ngono kuwi lho. Kalau ayah saya bersalawat berarti Abdul Qadir bin Abdurrahman bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kalau Habib saya Abdurrahman yang bersalawat, Abdurrahman bin Muhammad kirim salam bersalawat kepadamu. Terus ini malaikat sing diperintah orang mungkin ngapusi dan tidak mungkin tidak disampaikan kecuali awake dhewe iki menungso. Perintah apa walhi perintah yang kira-kira lah sapa dadak gak salam barang. Wong dititipi wir iku rasa titip salam yo ya. Aku engko nek ngurah nyampe piye? <laughs> Lah ngono kuwi. Wis sabar sik. Malaikat tidak berat terus setiap saat dikirim berapa juta lisan yang bersolawat. Jangan dianggap alam alam alam itu seperti alam kita ya. Jangan kita ini terus kadang gini, ada orang yang tanya Habib, orang mati itu nih, ber, waktunya berbarengan ini terus piye malaikatnya bude. Bila akalmu dong. Dianggapnya nyabut kene sih terus rampung melayu rono, nyabutnya melayu rene, nyabutnya orang ngono. Sudah alamnya ini beda. Tidak bisa disamakan oleh diantaranya tadi siang baru kita bahas di dalam tafsir di Masjid Riyadh kalau dikatakan alamnya sama, bukti no kita tanganmu neng dunia iso ngomong ora? Ora iso. Neng kono iso. Duwe lambe. Sebagai saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, kalau sama dunia sama akhirat berarti tanganmu iso ngomong. Berarti betul di kehidupannya di sana sama di sini. Lesan tertutup, iki sing ngomong tangan duwe lambi sing ngomong mboten Gusti niki tangane Syekh niku sering nyolong HP dan pengawasan Tadi ketinggalipun tiange nggih jenggoten ngangge kupluk putih nggih sarungan Lah sing sikil-sikil yang ngomong mboten Gusti niat kula niku sikil niki didamel kali Syekh niku melampahkan solawatan tapi mboten solawatan nyolong sandal. Ngomong dhewe-dhewe nek lambemu tutup. Soalnya selabi kakek ngapusi kecuali lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan Rasulullah buka sebab orang nek sing ngapusi blas. Lisane dhewe kunci. Terus tekan kono nyalahke setan. Aku niki Gusti kula niki maksiat niki wonten kanten kula Gusti. Niku lho setan niku nggodha, setan ngomong ora. Aku ora pernah godha kowe. Sing rusak ya kowe dhewe. Aku gur ngemeng-ngemeng kok kowe gelem melu. Berarti sing salah sapa sing melu? Wong aku ki memang wis dilaknat to. Aku gur nduduhi klambi buka mbok oyak. Lah sing oyak kuwi nafsumu. Berarti sing rusak ya kowe, ojo aku. Lah kowe saiki kok mencari bagaimana caranya supaya kamu ini selamat dari neraka. Ya ndak bisa. Arep apa? Saksi kabeh nanti para malaikat menjadi saksi. Kanan kiri ini menjadi saksi. Di sini bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengetahui amal kita. Gusti Allah betul butuh malaikat. Gusti Allah betul butuh pertolongan siapapun makhluknya untuk mencatat ini. Tidak perlu. Malaikat itu ditaruh supaya engkau jadi saksi gitu loh. Supaya timbul enek malaikat sing geret gue, enek malaikat sing nyekseni. Tangan-tangan jadi saksi, kaki jadi saksi kabeh. Gusti Allah engko tertulis kabeh lha nek arep mboten Gusti. Lah malaikat sing nulis iki tulisanmu bocon sik. Dik ora percaya tangane kon ngomong. Sikile kon ngomong, kabeh kon ngomong. Lah pripun kula pun kebacut lho wis sing penting matimu, ora penting jeng biyen. Malaikat ini sebelum istilahnya corone wong ahli komputer. Waduh. Ahli komputer iki sebelum semuanya tertulis rapi Eh, di edit di ini di ini di ini tik baru di print mana ngono lho maksudnya. Jenengan urip nggih ngoten. Tertulis mungkin iki api terus terus elak elak elak elak elek api elak elak elak api ngono misalnya. Setelah mau sakaratul maut di situ taubat sing elek ilang kabeh gantine api tok printless ngono. Jadi sing elek orang ketok sebab husnul khotimah. Tapi nek suul khotimah sing api orang ketok ketok elek tok. Untung wong-wong sing gelem selawat, bapake barang disebut. Hmm, luar biasa. Hmm. Bila orang mengucap salam di dekat kubur Rasulullah, Rasulullah langsung kerungu. Loh, Rasulullah mboten budek ya. Kepribenen wong kabeh selawat ben Rame ora. Lah ini kan akali manungsa dianggap kini yang dunia. No. Misalnya orang segini semua. Habib, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bingung aku. Karena urusannya neng dunia. Tapi dia sudah di alam barzakh ya lo oh, lain alamnya. Orang bingung kan kaya ini, ini. Suasananya beda dan lainnya. Sampai semua Rasulullah satu persatu tahu siapa yang niat ziarah ke tempat beliau. Sing modele pelengas-pelengas tok nonton nonton Rasulullah yang udah ngalah kuwi rasa nyedak wae. Sebetulnya yang tidak mau itu Allah tidak menginginkan cedak ke wong iki karo Kanjeng Nabi. Dadi murang gur kelunga plungu ngono Mulai ngono alhamdulillah saya tidak ziarah Nabi Muhammad. Oh alhamdulillah alhamdulillah kowe rusak. Kowe iki ora mudeng nek kowe iki rusak. Orang ziarah kok kowe bangga. Ada orang tidak ziarah sama Rasulullah kok bangga itu yang saya heran. Kalau dia mengatakan dia tidak mau ziarah sendiri silahkan tapi ojo cerita ngalor ngidulnya aku alhamdulillah saya tidak ziarah. <laughs> Aduh, nek kaya ngene iki, no. Hmm. Kalau jauh malaikat menyampaikan nih ada dikirim surat-surat ini terus. Luar biasa ini. Hmm. Ah. Kemudian datang setelah itu orang-orang yang bodoh berprasangka buruk dan mempunyai pemahaman yang salah berucap jika Nabi Muhammad mendengar ucapanmu, menjawab permintaanmu dan mendengar suaramu, maka pergilah menujunya dan katakan ya Rasulullah, berikan kepadaku seribu rial. <laughs> Nek wong sing ngenyek ngene iki. Nek memang Kanjeng Nabi niku mireng jenengan. Krungu nek kowe iki memang rono kowe krungu dan ngerti. Rono ayo sak kilo jaluk dhuwit sak yuta. Lho ngenyek deh. Kalau memang dengar, ayo ngomong ya Rasulullah saya datang kepadamu minta yuta. Bukti Buktinya orang kayak iya, orang kerungu. Oke, kita kau bodoh dong. Hmm, minta duit satu, satu, satu seribu ya. Ya Rasulullah saya lapar, berilah semangkok bakso misalnya gini-gini. Ya Rasulullah saya haus berilah segelas air. Ini pandangan yang hina tidak muncul kecuali dari akal yang hina. Kalau ada orang yang mengatakan begini berarti akalnya itu akal terhina dan hina. Kalau sampai dia mengatakan nek memang betul Rasulullah merumah rono kowe njaluk adik. Atau nek memang wali-wali Allah itu wali songo nek kowe ziarah rono ngrungokke rono njaluk adik. Ngomong aku wetengku luwe njaluk pangan. Ini orang gila dan hina. Gila dan hina. Muslim apa yang semacam ini kata Syekh Muhammad. Bagaimana bisa muncul pemikiran yang rendah semacam ini? Saya ketika mengetahui berada di hadapan seorang raja, maka saya akan meminta kepadanya sesuatu yang dapat memuaskan hati. Suatu ungkapan menyebutkan bahwa jika melakukan sesuatu maka sempurnakan. Apakah saya berada di hadapan raja hanya meminta segelas air? Sepotong roti? Bukankah seharusnya saya minta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga? Nek wong sing duwe akal nek tekan makam Rasulullah orang jaluk banyu. Ya Rasulullah saya lapar minta air. Lah yen ya kok minta makan. Lu ning gone Ustaz Ansori kei. Nek ke tempatnya Rasulullah minta syafaat sing luwih gedhe ngono lho. Kok cilik men sing dijaluk ya Rasulullah jaluk tidak yuta. <laughs> Lah lu ngono Ustaz Ansori kei. Nah, kok ini Rasulullah mintanya syafaat yang tidak diminta yang tidak dimiliki orang yang lain gitu. Jadi dia akan mendapatkan. Nah, kok hina mendekan kono kok minta roti sak piring, minta bakso, minta duit. Dan aku bertawasul kepadanya maka saya akan meminta sesuatu yang bernilai tinggi. Meminta perhatian beliau Menilai tinggi itu bernilai tinggi itu apa? Perhatian Rasulullah kepada kita. Meminta syafaat Rasulullah, meminta keriduan Rasulullah. Ini yang diminta seorang mukmin. Seorang mukmin yang berakal tidaklah berziarah meminta segelas air seperti yang dikatakan mereka yang perlu dikasihani. Mereka yang miskin dan lemah itu berucap, sesungguhnya orang-orang yang bertawasul meminta kepada Allah melalui Rasulnya, menyangka bahwa Nabi mendengar atau mengetahui atau merasakan sesuatu, maka suruhlah mereka meminta segelas air apakah beliau memberinya? Ini ini sering terjadi. Kan wis dekat nyek ini. iki. Ayo debat kowe bener. Memang misalnya kowe Mbah siapa misalnya Mbah Yai Sirot atau Mbah Yai Hasan Minhaj atau Mbah Mansur Popongan misalnya Nurono jaluk banyu sak gelas yang memang gerungu. iso ngewangi kowe ngomong ayo banyu. Lah kowe tekan kono jaluk banyu ngopo tak jaluk karo mbahmu wae. Sing ngiji urip bayu sak gelas regane go 500 tak jaluk karo wong sing mati. Yang karo sing mati ki golek ridone, ilmune apa tak tirune <laughs> ngono. Kok banyu. Aja aja anu. Ini pikiran orang bodoh dan pikiran orang hina. Subhanallah, ini layak binatang. Layaknya binatang sesungguhnya makanan itu merupakan keinginan binatang. Orang kalau di akalnya itu hanya makanan dan minuman binatang. Makan, minum dan memuaskan nafsu itu hanya binatang. Tapi kalau manusia bukan cuma makan minum dan nafsu aja, ada kepuasan-kepuasan yang lain. Tapi itu makan minum bukan satu hal kepuasan yang pokok. Kalau orang cuma memikirkan makan dan minum berarti dia kedudukan status sama binatang. Ini dikatakan sama mesti tidak bisa soalnya jenengan gak ada akal. Ulaika kal an'ami balhum afdal. Mungkuli binatang. Ngukuli binatang-binatang kan akal wajar. Entek bojone wong oh, ya ngono. Lah wedhus nek bojone bojone tanggane uwek uwek uwek uwek. Nek alun-alun lak uyak-uyakan wedhus. Nah, nek enek menungso sing kaya ngono berarti ngungkuli wedhus. Wedhus ora akal ki bojone sapa ora mudeng. Ora nggo buku nikah barang ora enak. Ada ndak gedung pernikahan wedhus ora enak. Berarti kan beda ta menungso. Lah nek memang wedhus nek pernikahan nek berarti ya status sama manusia. Berarti berhubung tidak ada kita beda nganggo buku, nganggo ngene. Kalau tidak ya status ngungguli wedhus. Bening binatang hanya menginginkan makanan seperti hanya menginginkan rumput. Binatang tidak menginginkan keridoan. Maaf, ampunan dan tidak pula ingin. Binatang tidak ingin. Misalnya binatang wedhus tukang gene jenengan. Duduk-duduk. Ya dus, mau apa dus? Mau rumput? Oh enggak Habib, saya minta ridhonya Habib. Orang mungkin. Wedus jaluk ridho. Urung aku urung melingsa. Belum saya masuk wedus wis mlebu ning nggon taman ngono nyolongi macam-macam. Rumput dintake karo wedus. Ndak mungkin wedus nyari ridho. Kula nyuwun ridho jenengan pinggih. Kajenge kula niki hidup nikmat dunia akhirat. Ora enak. Kecuali wedus-wedus yang ketemu Rasulullah. Bayangkan ya, binatang yang ketemu Rasulullah jadi adab. Binatang ketemu Rasul, memandang Rasulullah jadi dua akhlak. Subhanallah. Binatang yang ketemu Rasulullah, binatang waktu. Dengar bahwa Rasulullah lahir akan lahir. Itu senang gimana? Senang kabar. Wa kullu dabbatin li Quraisyin bi ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah kebira kabeh binatangnya asik ah, kabar iki lahir manusia yang akan membela saya orang main sakar betul di antaranya ada seekor idam masih menyusui anaknya karo majikannya arep dibeleh si idangi melayu marani kanjeng nabi mudeng idangi mudeng sing go tawasul sing paling tepat ya Rasulullah Aku tawasul karo sing liyane padha iku malah aku diblek. Wa tawasul sama Rasulullah. Bisi Rasulullah tahu bahasa itu. Bahasa binatang-binatang ini kenal Rasulullah bukan tidak kenal. Ya. Jadi Rasulullah SAW waktu itu mendengarkan ya Rasulullah sampaikan ke bos saya bahwa saya ini masih nyusui anak saya. Nanti wene wis pas lambung nyusoni, waktunya anak saya bisa berdiri jalan diwe. Silahkan dipotong. Subhanallah. Akhirnya subhanallah manusia si kidang ini tadi singkir Rasulullah nyari bosnya ini. Kamu yang miliki hidang tinggi Barusan hidangmu itu lapor mau kamu beleh. Sedangkan dia masih menyusui anaknya. Betul Rasulullah. Dia minta tolong kalau bisa engkau tundanan sih. Akhirnya apa sih yang punya majikan? Majikannya orang nesu. Malah terus, oh hidang kurang ajar. Kalau dibelah gak ada lapor-lapor Rasulullah. Lagi lah bangsa gitu. Wong semanggi kidul ngono kuwi. Ngapa kowe dadak lapor ngalor kidul? Wis akan ngomong lah ngono kuwi. Tapi ini, ini ndak majikannya, ya Rasulullah. Berhubung kidang ini minta tawasul kepadamu, tidak akan saya sembelih sampai dia mati sendiri. Ngono Lho, kidang ben duwe akhlak. Kidang itu tahu akhlak dan kidang itu bisa tahu tawasul. <laughs> Lah menungso duwe akal ra mudeng tawasul iki lah. Nunggu kidang. Iya Masya Allah. Dan bosnya kidang ini mau mudeng karena ini tawasulnya sama Rasulullah. Orang oh, sida tak boleh. Sampai mati. Lah wakil dia ini tawasulkan Rasulullah kafir. Lah medeni dong. Lebih medeni kafir. Mm -mm. Kita pindah ke topik lain. Para wali kata Syahid Majdi, para wali Allah, sahabat dan tabiin atau para nabi terdahulu, bagaimana kekhususan kehidupan barzah mereka? Tadi khusus barzah Rasulullah. Jadi alam barzakh Rasulullah di alam barzakh itu setiap saat menerima apa namanya kabar dari umatnya. Ini khususnya. Kalau ini para wali dan yang lainnya gimana? Para sahabat. Kehususan mereka sekarang ini kita sholat sehari semalam berapa kali? Lima waktu. Sebelumnya berapa? Lima puluh waktu. Bukankah itu merupakan permintaan dari seorang Nabi Allah? Beliaulah yang meminta Rasulullah kembali kita mendapat keberkahan dari Nabi tersebut. Kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah SAW selalu kembali kepada Allah. Setiap melewati Nabi Musa berkata, Aku telah mengetahui keadaan umat terdahulu. Kembalilah meminta keringanan. Jadikan semacam ini apakah beliau masih hidup atau telah meninggal. Antara Musa dan Nabi SAW berada ribuan tahun. Ini khususan Nabi yang lain. Nabi Muhammad ini waktu Isra Mi'raj sama Nabi Musa kan balik. Nek seket waktu umat jenengan buatan mampu. Itu Nabi Musa itu urip apa sudah meninggal. Sudah meninggal dikatakan sini 3000 tahun meninggal. Kok iso ngongkon. Wah, kuwi critane parti hadis palsu. Ya wis palsu iki kowe sajane kowe iki saka kerdus kowe iki awak Awakmu mesti saka kerdus wae dadi palsu kena udan ngepek menen langsung. Urip kaya ngono kuwi. Kena udan jadi kiwis-kiwis. Ndak diremet dari sakmene. Lah kok hadis masuk? Ini Isra Mi'raj Rasul SAW disuruh kembali. Salate dadi lima waktu. Nabi Musa misalnya, ini khususnya Nabi Musa. Isa ngongkon kanjeng Nabi bolak balik. Ngongkonnya kanjeng Nabi ini bukan ngongkon kurang aja Tidak. Allah akan memberikan sesuatu hukum bagi umat Nabi Muhammad tapi harus melalui sebab. Sebabnya Nabi Musa seakan-akan Nabi Musa merintah ya. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah naik ke atas, turun lagi, sampai mengusahi munggah boleh, turun lagi gitu terus. Akhirnya sampai-sampai Rasulullahnya sudah terakhir yang kelima, Rasulullah mengatakannya sudah sampai lima waktu, kata Rasulullah wah jangan, ini pakai uang. Sekian Ini juga satu ilmu sebetulnya. Ilmu pertama Nabi Musa ki mudeng. Aku ki biyen mau berjumpa dengan Allah tidak mampu. Rasul ping songo dipamerke karena Nabi Musa. Iki lho Nabi pilihanku songo ketemu dipanggil oleh Allah. Nabi Musa minta, Nabi Rasulullah diminta. Lho ngono lho Bukan menghinakan Nabi Musa, ini memang Allah yang membeda-bedakan. Nabi Musa mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri ya Allah lapangkan dadaku Nabi Muhammad alam nasyrah laka sadrak tak kei dilapangkan dadanya. Ini lho Dan Rasulullah wegah. Minta-minta gitu wegah dan Rasulullah takut. Takut su'ul adab sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi-nabi yang dahulu su'ul adab tidak, memang itu aturannya. Memang Allah mempunyai skenario seperti itu supaya timbullah hukum. Hukum Nabi Musa. Jadi dia bolak-balik. Nabi Muhammad baliklah Nabi Musa itu bolak-baliknya Nabi Muhammad diambil sirnya itu. Habis berjumpa dengan Allah, cukup langsung sama Nabi Musa. Balik oneh. Cukup langsung. Orang itu nih habis berjumpa sama waliullah, habis berjumpa kepada ulama yang besar, wajah orang itu berubah total. Berubah total. Kalau tidak percaya, coba pisan-pisan jenengan itu langsung menghadap seorang yang waliullah besar. Habis itu pulang ke rumah suruh lihat wajah istri-istri dan anak-anak suruh lihat wajah Anda itu pasti menyejukkan. Dan Anda datang dengan gembira. Betul. Kalau lihat kepada orang-orang yang maksiat, pasti wajah itu naudzubillah min dalam gelap, Gelap soalnya orang itu tidak berbuat kebaikan. Ini Nabi Beliau membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta keringan, keringanan salat. Musa berkata kembalilah minta keringanan. Subhanallah kita mendapat keberkahan Nabi Musa. Untung Nabi Musa <laughs> itu menyuruh. Kalau tidak saya ket waktu. Arep apa? Lima orang lakoni punya saya ket. Kan terima kasih kita sama Nabi Musa. Ini Allah Subhanahu wa taala akan meringankan umat Nabi Muhammad karena Allah tahu Nabi Muhammad orang mungkin jaluk keringanan, tidak mungkin Rasulullah itu. Rasul ini disuruh apa manut dan tidak mungkin minta keringanan. Di situ Allah ya mudeng wong umat model wong semanggi gitu. Wong sholat lima waktu ya ora boleh Boleh lima puluh waktu. Akhirnya Oke, oh, ini kancing Nabi Dewi surah mungkin Rasulullah itu tidak berani apa-apa di hadapan Allah kau orang Nabi Musa kalimullah yang suka dialog langsung kepada Allah. Tak kau, eh Musa bilang orang Muhammad kau balik. Isteri balik. Rasulullah ya manut. Bukan orang tidak bisa, saya tidak mau balik. Baliknya itu karena perintah Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW seakan-akan menjalankan perintah saudaranya ini Musa alaihissalam. Sampai ketemu bolak balik alhamdulillah Pengsong. bagaimana Rasulullah tidak cinta bagaimana Rasulullah tidak gembira Sembilan kali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sembilan kali. Perjumpaan yang hebat. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini satu keistimewaan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Allah Musa. Tentu itu bukanlah Musa yang dianggap kaum Yahudi. Beliau adalah kecintaan kita sebelum mengaku, pengakuan Yahudi. Nabi Musa itu kekasih kita, kecintaan kita. Jangan dianggap kita istilahnya memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Tidak. Kita yakin bahwa Musa itu utusan Allah dan Rasulullah. Hmm. Kita pun berkeinginan untuk mendapatkan makom Allah Musa. Nabi Allah Isa dan kita menganggap mereka sebagai nabi kita. Mereka menunaikan risalah sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa selalu meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kembali meminta keringanan kepada Allah hingga mendapatkan keringanan. Ini merupakan keberkahan para nabi terdahulu. Termasuk apa yang terjadi pada para nabi, yaitu keadaan yang akan muncul di akhir zaman. Nabi Isa akan turun ke bumi namun tidak sebagai rasul, tidak membawa risalah atau kitab, turun sebagai orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pendapat Nabi Isa nanti katanya akan dibangkitkan kembali berarti ada rasul di atas rasul. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Oh Nabi Isa itu diutus sama Allah sebelum Nabi Muhammad. Kecuali Nabi anyar-anyar kuwi. Sing saka Jawa Barat, sing saka Jawa Timur, sing saka endi. Ini baru. Ini Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad beliau diutus. Tetapi nanti waktu beliau dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Kan itu. Aku adalah utusan Allah dan terus habis itu apa lanjutannya ayat itu? Ya, kan Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa mengakui bahwa nanti ada nabi ini, bukan tidak mengakui, semua mengakui. Nabi Allah Musa alaihissalam sampai kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Keringanan-keringanan yang Allah berikan luar biasa. Wonge ora dawa-dawa umure, ora gede gedhe Tetapi ganjarane ngungkuli wong-wong biyen. Dan makanya saya waktu mengatakan waktu diceritakan itu umat itu umurnya ribuan tahun. Lah awake dhewe iki nek melu kaya umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Allah, ora mampu. Awake dhewe iki lagi lara sithik bengak-bengok sak donya. Ini bayangkan kalau sakit untu telung atas tahun. Kita tiga hari tiga malam jadi tidak bisa tidur sakit untu tiga ratus tahun. Kita umur sembilan puluh tahun. Lainnya mana? Masya Allah. Memang istilahnya proses dulu. Manusia itu dulu tiga puluh meter dulu. Tambah zaman, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Jadi sak meter setengah. <laughs> Memang disesuaikan, disesuaikan, memang disesuaikan. Jadi Umurnya pun begitu tambah-tambah. Oh, untung lu bejone bejo umat Nabi Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Rob. Awak dhewe iki dadi umat Nabi Muhammad. Aduh, coba ora kaya apa awak dhewe. Lah ngene wis ora percaya, cek ora anu karo Kanjeng Nabi. Iki ora terima kasih sama Allah. Hmm. Turun sebagai orang yang beriman kepada Muhammad SAW. Mengajak menuju Al-Quran menentukan hukum sesuai syariat Islam. Maka Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Itulah keyakinan kita dan keyakinan umat Islam. Memperbaharui agama mengajak kepada Al-Quran dan syariat Islam. Menegakkan hukum sesuai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini keadaan barzakh Nabi Allah Musa tadi yang disampaikan ya. Dan Nabi Allah Isa. Kita berpindah setelah membicarakan tentang para nabi dan rasul bagaimana kehidupan barzah bagi para tabi'in dan ahli salihin, aulia salihin. Sebagaimana saya kemukakan bahwa kehidupan barzah tidak dapat disesuaikan dengan akal dan tidak dapat menghukuminya atas perkara tertentu. Jadi sekali lagi sebelum kita membahas barzah-barzah ini, oh coba anggap barzah itu seperti kita duduk gini Jadi di alam barzah itu seperti alam kita. Tadi kan salah satu perbedaan aja di alam nanti itu, itu tangan singuran duwi duwe lambe iso ngomong. Kaki yang tidak punya lambe iso ngomong. Ini bedanya sudah. Belum perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi lain, waktunya pun lain. Tidak bisa disamakan seperti waktu nanti sudah masuk ke dalam kubur dianggap kayak wong sing anu. Makanya tadi kan ngenyek banget. Nih memang wali-wali ku bisa mbok jali macam-macam jaluk tahu. gak gini Sunan Malik Ibrahim nih, bah Sunan kalau nyewon tahu. Lah ngenyek dong. Lah kok cetek men pikiranmu. Karo wali kok jaluk tahu. Jaluk tahu ki ning dodolan hik kuwi lho. Ning dodol warung-warung kuwi tahu. Kalau wali ki jaluk apa? Syafaatnya atau apanya, ridhonya atau anunya sing dhuwur. Jaluk tahu. Wah, kalau campur tahu ya ngono Kan ngenyak tuh ada orang yang suka ngenyak gitu. Nek memang kono ki ngrungokke, nek memang kono ki mudeng nek kowe teko jaluk tahu. Nek memang kai iya berarti tidak nek mudeng. Nek orang kai iya berarti orang mudeng sing bodoh kowe. Kok ziarah orang ora mudeng mbok jak yo iya ya. Jadi alam barzah itu lain sayang. Nek alam barzah itu sama sayang ya bojomu ning kono ning alam barzah kedua ana neh kubure kelonono. Nek padha, lo nek ora padha ya dadi ya dhewe to. Arep mbok apake? Jadi beda. Hmm, Masya Allah. Sebagaimana kemukakan bahwa kehidupan bangsa tidak dapat disesuaikan dengan akal dan tidak dapat menghukuminya atas perkara tertentu. Kita dapat menyatakan perkara yang bersifat umum. Adanya kehidupan mengetahui atau merasakan sesuatu dan berdoa kepada Allah. Ini adalah perkara yang disepakatinya. Disepakati. Kita tidak dapat menyatakan bahwa seorang wali ini melakukan ini dan itu. Ini bukan kekhususan bagi kita dan kita tidak layak masuk dalam pembahasan ini. Hingga orang awam ketika mereka meyakini bahwa seorang wali di barzahnya berbuat ini dan itu, maka saya secara pribadi tidak setuju dengan hal semacam ini. Karena kehidupan ini tidaklah dapat diketahui. Kita meyakini keutamaan mereka, ketinggian derajat dan kedudukan mereka. Dan mereka mempunyai kelebihan ini dan itu. Namun secara rinci kita tidak ingin dan tidak ridho masuk dalam pembahasan tersebut. Dan tidak mendengar cerita yang didapat dari orang awam. Karena banyak orang berbicara dengan sesuatu yang hal, sesuatu sesuatu hal yang tidak layak. Tersisa suatu hal yang sebelum uh, sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya akan sebutkan satu atau dua bait puisi yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar tentang kehidupan Rasul SAW yaitu qasidah yang cukup terkenal yang diawali dengan ucapan tawataratil adillatu wan nuqulu fama yuhsinul musannifu ma yaqulu bi annal mustafa hayyun tariyyun hayyun tariyyun Kawardin laisa ya'uhu ya, laisa ya'uhu dugulu. Terdapat berbagai dalil yang secara mutawatir Bagaimana seorang pengarang dapat berucap bahwa Nabi SAW hidup dalam keadaan segar bugar, bagai bunga mawar yang tidak akan layu. Jadi begini, setiap orang yang bukan ahlinya ojo kakean cerita. Misalnya begini, maaf maaf betul. Kadang ada orang ziarah ke makam wali, tahu-tahu ngoceh. Pi mudeng lah, aku mau lungguh ning kene aku ndelok si wali ning jero kubur kuwi cek salat. Ijik salat, ijik ngaji. Aku ndelok. Oh iya. Iki wong awam, wong bodho. Ora mudeng ngomong kaya ngono. Ini lebih baik tidak usah cerita gitu loh. Bukan bukan bukan istilahnya bukan ilmumu, bukan pengetahuan kamu. Kenapa kamu mengucap-ucap hal seperti itu? Mereka mempunyai khususiah, bukan mereka tidak mempunyai khususiah. tetapi khususiah ini bukan diutapkan oleh orang-orang yang maaf-maaf yang awam, yang tidak tahu tentang sesuatu. Jadi orang-orang mudeng apa-apa gayane yang gubur aku bagi temoni. Nah, mulai itu golek-golek. Ini sering terjadi. Akhirnya menjadi omongan orang banyak bahwa dulu ahli sunnah kene ziarah Kalau orang-orang waras. Belum betul ini bukan tidak. Ini saya, saya setuju kalau ada orang yang menyalahkan. Karena yang bicara wong awam. Orang yang tidak tahu kedudukan wali. Orang yang tidak tahu alam barzah. Orang yang tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan bahwa saya barusan didatangi Sunan Kalijogo. Kalijogo siapa? Ini, ini kadang ini, ini orang awam-awam ini bikin stres. Ada lagi, maaf-maaf saya tidak anu, bukan saya mar, anu, mungkin itu orang juga kasihan. Ada orang yang SMS sama saya, bahwa Habib kita ini sebetulnya saudara. Saya adalah saudaranya Habib. Duh, tak didoke bucu. sampai kaget lebih lupin kan didulur neng dina. mau ngaku tak nah, tahu ki kok ngaku-ngaku dulur. Saya ini setelah saya berjumpa Syekh Abdul Qadir Jilani dan berjumpa Sunan Kalijogo bahwa saya dikatakan mempunyai keturunan, mempunyai saudara. Ya, senasab katanya, sedarah kata juga. Yang bernama Syekh Abdul Qadir rumahnya di Solo. Dia sampaikan ke saya. Saya bilang kalau kamu ini sudah mulai gila. Maaf, kalau bisa jangan SMS begini buat apa. Lebih baik kamu mikir yang lain, sholat dan ibadah. Memang Habib akan mengatakan saya gila. Saya tidak gila karena saya berjumpa. dan. Bisa anang nangke ilang kita tak pikir arep tak waraski aku ya ben waras karena waras malah akhirnya jadi bodoh waras saya tak nengke wis bismillah lah. Akhirnya lama-lama dia SMS lagi oh ternyata memang saya salah. Pengertian saya bukan Habib kok yang <laughs> jadi jadi dealer. Ya memang kan biar ya utuh. Wong jenengmu Sri Wahyu Ningsih kok. Dibilang lah. Rasa itu iki. tahu, bukan itu bukan namanya ya, jangan nanti digerakkan namanya. Misalnya, Loh dia tuh nangis-nangis katanya saya tidak bisa tidur pokoknya saya itu sedulur saudara sedulur. Ya Islam. Memang awak dhewe sedulur Islam. Tapi jangan kayak gitu bahwa saya barusan ditemui banyak orang nipu. Nipu yang ketemu ini ketemu ini badan itu stres saja. Dia punya perker, uh, punya masalah yang berat dia tidak mampu menyelesaikan terus datang kepada orang-orang yang modelnya setengah-setengah juga model setengah-setengah datang ke sana kowe ngene kowe golek tasbih sing suka biji lerak saling ngono kan enak lerak irenge wis gayen kabeh kepono, ngoconen di atas lumbungan, kabeh turu kowe sarungan tok aja kelamin malam Jumat kliwon jam rolas kurang limang menit kudu tekan gone-gone dhuwur Gue jam rolas langsung gue mojo iki ping satu sewu isu ya garing gep. Melek ngene ra iso. Ya. Akhire ngawang. ku iso mumbul, mumbul piye? Wis ora sadar awakmu ki suke wong edan wis ora ku iso mumbul piye ora mangan telo ngombe gor dikiraan ya sisi kaya wong slay ngono ta. Lho lu arep geblak Iki berarti awakku wis mulai enteng, enteng piye? Enteng geblak kok sisan bae saka dhuwur ki ndang tek lho. Mbok mbok golek ilmu wis dadi wong aja aja ngono-ngono lah. Nek orang mudeng tenan aja sok ngomong. Akhirnya dadi ngelek-ngelek wong liya. Ngelek-ngelek sahibul barzakh kuwi mau. Salawat dan salam beserta keberkahan atas bunga mawar yang indah ini menyinari hati kita dengan semerbak wangi aromanya. Di sini beliau tidak melanjutkan masian masalah yang eh, apa namanya tadi masalah bar alam barzahnya para wali karena beliau takut bukan di ahlinya untuk menyampaikan lain kalau tadi masalah Rasul dan para Ambiya itu ada dalil-dalilnya di dalam hadis. Tapi kalau ini kan tidak ada dalil-dalilnya katanya nanti takut disalah-salahkan. Kita masih dalam pembahasan yang wajib diluruskan. Uh, Al-Allamah ahli hadis Sayyid Dr. Muhammad Ali Al-Maliki dalam pembahaman yang wajib diluruskan kita sekarang membahas tentang pemahaman yang ingin diluruskan secara bersama. Bagaimana kesepakatan kita sebelumnya dalam setiap halakoh dengan cara yang baik dan hikmah dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Sebagian orang meyakini bahwa para nabi itu sama dengan manusia lain dalam amal mereka, perbuatan mereka dan kehidupan mereka. Bagaimana pendapat Sayyid ahli hadis Muhammad eh, bin Alawi al-Maliki? Anda telah sebutkan dalam pembukaan pertama ini bahwa sebagian orang menyangka para nabi itu sama dengan yang lainnya dalam sifat mereka. Ini awal pembicaraan Anda. Kenyataannya itulah yang terjadi pada sebagian orang. Waktu itu ditanya, bagaimana pendapat Anda wahai Sayyid Muhammad? Bahwa Nabi itu katanya sebagian orang sama-sama kita. Ya. Jadi Nabi itu sifatnya eh, sama dengan yang lainnya dalam sifat mereka. Ini awal pembicaraan. Jadi sifat-sifat Nabi itu sama dengan kita. Menyampaikan, uh, mempunyai pemahaman yang semacam ini. Bahwa para Nabi itu sama dengan yang lain. Menyampaikan risalah mereka dan berakhirlah mereka. Seperti membawa surat pos. Seorang yang membagi-bagi surat datang kepadamu membawa surat dan diserahkan kepadamu. Jadi kau yang pos surat. nyonya-nyonya rambung tinggal. Selesai. Dianggapnya yang menunggu Nabi. Terus terjalan datang surat yang berikutnya. Apakah dia menanyakan tentang pembawa surat yang sebelumnya? Tidak kata Zahnu Said Masdi. Kemudian datang pembawa surat yang berikutnya menyerahkan surat lalu pergi kita tidak menanyakan tentang dirinya. Gambaran semacam ini mungkin terdapat pada setiap orang. Tidak diragukan bahwa gambaran ini merupakan gambaran yang salah dan terkadang menjurus pada kekufuran karena meremehkan para nabi dan rasul dan meyakini sesuatu yang tidak layak dan tidak sebenarnya bagi para bagi para nabi berarti penghinaan terhadap pengurus peng, pengutusan mereka. Ketika saya didatangi seorang utusan dari seorang dicintainya namun saya tidak memperhatikan sebagaimana mestinya berarti penghinaan terhadap yang mengutusnya. Maka jadi misalnya kita ini Ya Rasul SAW kita mengatakan seperti kita, seperti ini segala macam. Ini satu penghinaan untuk Nabi Muhammad sebetulnya. Kalau kita ini tidak menghargai misalnya, Apa yang dibawa Rasul SAW kepada kita berarti kita juga tidak menghargai Rasul SAW. Ketika saya didatangi seorang utusan dari seorang yang dicintai. Namun saya tidak memperhatikan sebagaimana mestinya. Kalau saya tidak perhatian dari apa yang diutus. Misalnya saya di ada Orang dari Jakarta diutus pacar saya ke sini. Mulai tak hormati setengah mati. Nah. Karena yang ngutus apa kekasih saya. Nek perlu tak gendong. Orang tak takkan lugu dengan monggo monggo tak kasih kamar, kasih AC, dipangan supaya semua perbuatan baik ini nanti diceritakan kepada kekasih saya. Uh, pacarmu wis nyeneng tenan. Aku ki aku ki manusia biasa. Aku kira pernah ngerasa ke asik. Aku ini kono dikonturu guna asik. Disuguhi macam-macam. Biasanya aku untuk kerupuk karo tahu. Ini kono Masya Allah. untuk iwak pedus sak Wah, macam-macam lah. Ini diceritakan akhirnya si pacar saya itu, alhamdulillah. Tenang berarti wong gue cocok aku ngono. Lalu risalah Rasulullah ngasih risalah kepada kita mengatakan hadis begini Sekalah ini syirik, ini orang enak, ini terus piye akalmu iki? Lah ya, apa kita kena ini? Ini Rasulullah telah menyampaikan kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai para ulama. Ulama tidak dihormati, wali orang dihormati, kafe orang dihormati. Lebih Rasulullah kan hormat kepada ya bekal. Oh ini orang-orang yang dicintai Rasulullah yang membawakan risalah, mbok orang, malah kafir kafir-kafir. Lalu Rasulullah kira-kira gelem karo kowe ya wekah. Kula dijawab, wekah ya wis kowe lak ora mudeng Sing penting kan kita amal kepada Allah. <laughs> Oh iya. Sak dhuwure amalmu, Drun. Ya, iki lho cerita lah kuwi cerita ini Bani Israil, iso nak karepmu, gelem karepmu, nak karepmu tak critani. 500 tahun ibadah tidak maksiat belas. Arab mlebu surga yang dibawa sama Muhammad kemarin, Hasan Muhammad kemarin itu. 500 tahun ibadah orang maksiat bless melebu surga Arab dilebok surga atas ridha Allah atas fadl minallah rahmatnya Allah oh jangan ah, saya ini tidak pernah maksiat jika ngitung timbangan baik timbang jeglek karo moto si sudah lho ya malaikat bawa dia neraka lho Gusti ampun kula nggih mboten apa lah rahmat mawon jadi sebesar apapun amal kamu tidak mungkin menjamin kamu masuk surga tanpa ada rahmat minallah. Lho, aja kemati dengan amal. Fadl minallah. Asa bi fadlihi yu'amilna minal atab wal ghadab naslam. Kata Habib Ali. Ngono lah kok sini. Lho contoh aja. Sing ngomong-ngomong Rasulullah Alaihi Wasallam dan penyampai-penyampai risalah Rasulullah ki kafir-kafir wi, itu dia ya punya bojo duwe pacar. Bohong nek ndak punya bojo. Dia bojo kan. Yang punya bojo-bojo wi, waktu kebetulan dia di luar kota SMS karo bojone ya jawab. Malah HP ini diambung-ambung. HP. <laughs> Perantarane iki HP. HP-nya apa terus? HP perantara kok sayang-sayang Supaya apa? Nanti besok diceritakan sama istrinya di rumahnya. Mbak, dek ingin jenengan lah SMS dulu. Hmm, aku mau garis senengnya tak ambungi HP gue. Lah kenapa HP bu ambungi? Saya sebetulnya tidak mengambung HP seperti kemarin Majnun Laila. Sing tak ambungi saja nih bayangan ke HP semanggi kidul ngono lho. Eh. Ngono Mas Dadi aja nyalahke wajar orang cinta. Lalu itu orang pernah. Nek nggo ngono-ngono orang apa-apa nek buat Nabi Muhammad haram. Ada apa di balik otak Anda? Ya, itu udang isak saiki delik. ndelik. Mang tinggal iklan rokok. Udah nih ini. Aku sekarang sudah. <laughs> udang sudah kan ada udang di balik batu toh. Sekarang batunya dia udangnya aku wis yang balik batu, tidak delik lagi. Es kapok karemu undang barang es cetrek ngadepi manusia. <laughs> Aduh, saya baca itu laksi iki apa wae to iklan iki ya udang di balik batu dadi orang yang balik batu. Saya. <laughs> Subhanallah ya basit ya basit. Hmm. Kenyataan para nabi itu manusia, tidak ada perselisihan nah, pendapat dalam hal ini. Artinya mereka bukanlah malaikat, mereka tidak memiliki kekhususan yang berlawanan dengan manusia secara ciptaan. Mereka adalah manusia, bisa terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia lainnya. Itulah yang diikrarkan oleh para ulama tauhid bahwa nabi itu manusia, bukan malaikat. Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau min anfasikum. Ini manusia dari diri kita, dari jenis kita manusia. Apa sebabnya? Supaya manusia ini, Rasul ini dari jenis kita supaya memberitahu menungso. Kalau diutus untuk malaikat tidak diberikan Rasul itu dari manusia, dari jenis malaikat. Karena Rasul itu manusia, nah, karena kita ini manusia diutusnya Rasul manusia juga. Ben iso ngomong, ngono ra entuk le. Ben iso ngerti oh carane mangani tangan kanan, Carane ngasih salami ya, assalamualaikum, carane hormat karo ini supaya bisa komunikasi komunikasi yang bagus. Dan kalau misalnya maaf maaf maaf maaf bukan kita menghinakan. Kalau misalnya nabinya manusia terus umatnya itu binatang. Ngomongnya bi tidak sesuai. Nah, akhirnya sekarang ini kita manusia dengan manusia bukan malaikat. Nah, setelah itu kalau sudah tahu bahwa manis Tuman tidak sembarangan manusia. Nek jenengan mengatakan Nabi kita sama sama kita, sama betul manusia. Tuman bedanya nopo, beda nih meripat kanjeng Nabi ini kok pernah tensi sidrotil muntah. Jenengan nembe dan gunung gitu. Lah, paling nanti gunung lawu kan kan ada. Pernah meripat jenengan niku si sidrotil muntah? Tidak pernah. Pernah mendengar pemberian-pemberian Allah langsung dari malaikat Jibril? Ora pernah. Jadi beda kuping nungguwi beda karo kuping Kanjeng Nabi. Melipat kula beden kali meripat Kanjeng Nabi. Nah, kita ini dibedakan lagi nanti sama binatang. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kamu mengatakan, "Lah, bentuknya beda, Bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Contohnya, Rasulullah itu tidak pernah bau belas. Apa gue pernah ngandung, Bib? Belum, ngono nah Pertanyaan ini kadang kan saya ya kadang lah. Nanti kalau dia mengatakan bahwa Rasulullah ini tidak pernah misalnya Misalnya Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat terawih 20 Rasul SAW itu tidak pernah sholat terawih puluh, misalnya Atau para sahabat itu tidak pernah sholat terawih puluh. Sayyidina Umar itu sholat terawihnya itu papat-papat Gue tak takut apa gue duit rekamannya duwe kasete. Ora duwe yo wis. Kan bodoh ta. Pertanyaan bodoh bodoh bodoh iki. Sing takok bodho, sing jawab luwe bodoh, Nah ngono kuwi. Dadi aja ngono. <laughs> Lah kok iso padha piye itu? Ora pernah mambu Rasulullah. Sampai keringat beliau itu sama istri beliau diambil, diadahi. lu kok mbok adahi ngapa? Supaya nanti kalau saya apa tak wangi-wangian. Wah, masuk Rasul orang pernah nganggo jujuran. Tapi wangi, sebab apa yang dimakan tidak ada yang di, semuanya halal dan bersih. Dawai dewe, sing buat, sing mah, <laughs> bangsa wis jeruan apa puangan tak iso apa puangan sing puangan ngapa ya sudah mambu. Imam Malik para solihin jenengan ya. Saya pernah mencium, wallahu alam ya, pernah mencium tubuh orang yang mangan itu sidik banget. Hidupnya luar biasa. Tak delok iki. Saya delok iki sampai bingung iki kenapa wong kok ya Makan di Tawang Mangu, di Tawang Mangu. Sama waktu itu sama Habib Anis, saya dan beliau-beliau itu tak delok aku wis bangsa ngelirik iwak tok. Meneng Tawang Mangu dalalah ning arep ya Habib Anis. <laughs> bangsa wong loman lah penak makan ning gone wong loman iki dadi tombo kabeh wangane kabeh. Syekh makan makan, Syekh makan makan. Lah si wali tak delok gor subsidi sego sak sendok. Disuruh makan lagi, sekolah cukup. Ngombe orang cangkir, telung cangkir aja. Wis, ngomong cukup duduk, ngomong tidak banyak. Terus tidur. Tak uyak neng kamar Waktu itu tak uyak neng kamar niat saya ini jeli nyelimuti. Nah, itu nyelimuti wong tuwaku, niat saya gitu. Soalnya saya ini dulu jarang iso nyelimuti wong tuaku dewi. Jadi saya setiap ketemu orang tua itu kepingin bicaranya fitnah bahwa saya fitnah kepada ayah saya. Waktu harus tak selimuti yang kuno, tak cedak-cedak aku, bisik-bisik, bib, aku jaluk dungo ya bib. Itu ambuni wangi. Kurus, subhanallah. Tak dulu lagi subhanallah manusia ini luar biasa. Lah bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i. Ini orang-orang ya, Imam Malik kan kemarin diceritakan karena fit apa namanya hormatnya ta'zim Rasul SAW. Buang air itu di luar Medina. Orang kaya wae dhewe. Kaya biyu mangan mek, mangan mek Ya kuwi mangan lebu kene metu ngisor, lebu kene metu beyo. kata sih, keseringan kuwi. Iya. Tapi nek Imam Malik mangane sithik, minumnya siti. Jadi metune ya siti. Jadi kepingin metu siti, aja mangan akeh. Wah, beb, bab aja aja bahas kuwi to, beb. Wong panganane ya kadang ala TV kaya ngono. Ala divi mudeng. Saeneke lho sego kucing dadak kakean. <laughs> Ya ora walaupun juga kucing barangkali iso iso iso alwarq mewareki eh mewareki. gaya wareki weteng lah. Jadi kita mempunyai kitab kecil tentang akidah dianggap sebagai kitab yang paling kecil dalam ilmu tauhid namanya adalah Aqidatul Awam. Kitab kecil mengapa pengarangnya menyebut sebagai Aqidatul Awam? Karena penjelasan yang terdapat di dalamnya merupakan keyakinan yang selayaknya diyakini oleh orang yang awam Bukan pelajaran tingkat tinggi, bukan pula pembahasan yang sangat mendalam dan mendetail. Itu merupakan permasalahan yang hendaknya diyakini setiap muslim pengarang akidatul awam berucap. Diperbolehkan bagi mereka terjadi sesuatu tanpa mengurangi kedudukan mereka seperti sakit ringan. Buh maksudnya apa? Nabi SAW terjadi padanya sesuatu yang ringan. Terkena sakit panas mengaduh berucap, oh kepalaku, oh sakit kepalaku, punggungnya mengeluh, matanya sakit, kakinya sakit, dan ini lututnya sakit. Banyak sekali yang terjadi pada beliau, tidak ada yang salah pada hal tersebut. Jadi kalau beliau mengatakan, waduh sakit kepalaku, ya wajar, menungso gitu loh. Jadi Rasulullah ya wajar menungso. Jadi Rasulullah itu kadang gini. Jadi orang itu sing digede ngene iki. itu kan masuk ke pasar-pasar di Quran barang kan itu. Ya wajar menungso ke pasar ada beli ini, beli itu. Cuman bedane neng pasar ora kaya awake dhewe, pasar awake dhewe gor nglirik rono nglirik rene. Jujur wae, ke Grand Mall ya arep kok ndedit 1000 rupiah mangkat neng Grand Mall. 1000, gek 1000 koplu. Wis ambune kecing ngene di kantong ngene arep. Tapi yang penting rambutnya kan nganggo banyu dingin ngene kok ora duwe Gatsby apa ora duwe iku. Duwene banyu. Dingene ngene iki nek ora ya lengo minyak e lho. Jelantah e lho. Dingene ngene iki. Ben ketok kaya jalak. Yes. Malah yang ground mar Ya Iya. Ning lift ini. Enak lift ora ning ada. Enak lift itu. Lift naik turun, naik turun. Karo nglirek tok. saya bu, Lara bapa Mas, mampir Mas. Nanti mampir. Berapa ini, Mbak? Wah, Masya Allah. Ya insya Allah lain waktu saya datang. mana tak? Lain waktu. Jadi tek korono gortuku lain waktu. Nenggon son ya lain waktu, nenggon minyak wangi lain waktu, wong rambutnya jelantah. <laughs> Ngono gagah. Nah udah bilang billah. Nek Rasulullah yang ndak apa yang kata Rasulullah nek kamu pergi ke pasar apa perlu mungkin tulisan tekan kono golek ono ora enak ya wis mulai. Lah sekarang kan ngerumpi di mal. Lho dikasih tempat yang enak. Oh, maaf maaf lho WC iki saiki indah kan. WC iki gedene sak musola. Kono nggone nek maca Quran. Oh ya, ada buku-buku macam-macam di sini. Di WC lho, di WC. Alhamdulillah awake dhewe pikir ora ndek ngene-ngene alhamdulillah. Nek wong sing sugih-sugih kesugihan bingung. Ndok kok buku ki ning ndi arep kok ning WC. <laughs> Nanti sini cetit lampu juga ning sik. baca. Iya, Rasulullah orang ngajar ngono. Rasulullah itu kalau masuk ke kamar mandi sing cepet butuhmu apa yang serampung tak nemen tuwa, tempat nggone setan ning ngono kuwi. Loh malaikat kan tidak mikut masuk Taufib. Iya benar tidak mikut masuk. Ya Alhamdulillah Taufib. Jadi malhaman itu yang jenuh orang kecabut nyawaku. Oh. Terus, terus. Gue kini ngono malah buat akali model ngono ki naudzubillah bilang mendalik Kan ada orang yang cerita, kalau rumah itu ada anjingnya kan rumah itu tidak dimasuki malaikat. Jadi alhamdulillah. Malaikat majru'il ilham mlebu lebu gara-gara asu. Tak apa kok kowe iki ya ora dadi ngono sisan. Nek kowe padha ya malaikat Israel iki ndeloki menungso tenan apa padha sejenis karo guguk ngono lah. <laughs> Nek dia padha sejenis karo guguke ya jadi ngomongnya kaya ngono kuwi. Hmm. Ditanya, "Ya Rasulullah." Jadi Orang mengatakan tidak boleh kamu ini membesar-besarkan Rasulullah karena Rasulullah ya sakit seperti manusia. Musyrik-musyrik. Oh, Jadi tidak bisa menulis itu kan kamu membesar-besarkan Rasulullah bahkan kamu ma itu tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Kultus apa meneh? Wong kekasihku tak rayu-rayu apa-apa. Aku ketemu bojoku tak waduh mbak. Kadang bojoku ya delalah kukule 500. Wene kukul, wene kukul, wene kukul. Aku lihat wajahmu bagikan bulan purnama. Bulan purnama itu halus, lagi kukulan. Waktu lu mas kamu keliru saya kan kukulan Duh kamu tidak tahu bulan itu kalau dideketkan itu ya kayak kukul. Delak <laughs> cedake so, gelak model beruang-beruang. Oh, jadi pinter memang, mau ngelayu. Lu pinter supaya apa? Mendapatkan sesuatu dari yang dirayu. Lah. Lah ngono kuwi wong itu yang ahli madihin, ahli cerita, ahli menyanjung Rasul SAW yang ngono kuwi. Carane ngerayu, ngerayu, ngerayu, ngerayu untuk macam-macam sing Rasulullah. Untuk kau meneng ta. Assalamualaikum warahmatullahi Kuwi arep apa? Meneng wae. Ora entuk bagian apa kalah sing dhisik. Assalamualaikum Waalaikumsalam Beb. Mbok tulung to Beb nyuwun anu kurma Beb entuk. Mbok Beb tulung entuk terus. Aku ki seneng lho nek delok Masya Allah tulung kabeh. Nyo. Lah sing siji mun. Ngene ta. Kerblira blire itu tidak ada tuntunannya. <laughs> ya ora nek tuntunane ya ngono terus mentelengo kaya reca bladak kuwi mau. Lah dadak ngenteni tuntunan Arab jaluk ngene jaluk ngono kok ngenteni tuntunan. Sing penting kowe ra maling. Teko assalamualaikum teko ning kono bismillah. Tuntunan apa? Gak ada tuntunan. Nek rujak gladang ya menang wae. Kampleng ngono ya menang. Hmm. Agar manusia tidak meyakininya sebagai Tuhan dan tidak disembah selain Allah. Beliau suatu hari keluar dari temu dan dan ditemui Abu Bakar lalu bertanya, bertanya ya Rasulullah, hmm. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu keluar? Beliau Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Laparlah yang membuat aku keluar dari rumah." Jadi ceritanya Rasulullah keluar dari rumah beliau didelok sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar di masjid. Awan-awan nih, orang orang biasa nih. Tahu-tahu dilihat sebentar lagi Sayyidina Umar yang masjid. Awan-awan. Terus Rasulullah nyusul, "Hei sahabat-sahabatku, apa yang gerangan yang membuat kamu ini siang-siang ini?" Ya Rasulullah, aku satu hari belum makan lapar. Diganjel waktu siji, Sayyidina Abu Bakar. Zainal Omar tak guyu Zainal Ahmad. Lu bayangin, wong lu enak guyon malah. Awak dhewe kan jupuk watu. Iki pemimpin lah ngono gue, Ndak, Zainal Omar saya wahai Abu Bakar sudah dua hari lewat loro. Rasulullah ya guyu. Aku telu. Oh subhanallah. Bayangkan tiga batu tiga hari. Wajar manusia. Jadi menunjukkan bahwa saya ya lapar. Jenengan lapar wahai Abu Bakar Zainal Umar ya lapar aku ya luwe. Jadi akhirnya mereka berdua wah dok ternyata ya kalah. Awak dhewe ijik luwih penak timbang Kanjeng Nabi. La unduru ila man huwa asfal minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kamu, kamu akan bersyukur. Dan jenengan ini duwe sepeda Honda dulu wong sing mlaku ora nggo sandal. Alhamdulillah Gusti, aku sepeda Honda. Wis sing suwe sepeda motor, alhamdulillah Gusti aku di sepeda motor, orang sepeda ondel. Aja sepeda motor nonton wong sing duit pesawat. Ya Allah, kapan kula niki saged kados niku? Niku padan mendem lho Gusti. Nek lho iki ndonga karo natak wis ya Allah. Ini ku mendem niku, niku bandar togel niku. Lah kok gadah pesawat kula niki sepeda ondel terus pripun kula niki ngimami ten masjid lho Gusti. Lah mulai to kufur nikmat. Bener kanjeng Nabi dulu aja ngisor kuwi ayem. Orang nek wong itu bercita-cita seperti yang di bawah. <laughs> ya Allah saya bercita-cita punya rumah di bawah jembatan. Ora enak. Kecuali sing cita-cita wong kuwi turune ning ngisor kalen. Jembatan nek luwih apik timbang kalen kuwi mau. Ngono Tidak ada orang punya cita-cita kepinginan jembatannya. Cita-cita itu memang di atasnya semua. Tapi dilihat itu terus ini menunjukkan keadaan beliau sebagai manusia agar Allah jelaskan bahwa semua itu berdasarkan perintah Allah, bukan merupakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad atau agar sama dengan manusia lain. Jangan dianggap ini bahwa penghinaan atau sama. Ini Allah akan menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini manusia. Ada keluar hal-hal seperti ini. Jadi kan pernah ada orang yang menanam pohon kurma, Rasulullah itu mengawinkan. Rasulullah lewat, kata Rasulullah, bagaimana kalau kira-kira diginikan? dituruti malah orang panen. Mulai masuk Rasulullah ngajar orang panen. Timbul orang-orang tertentu mengatakan itu loh. Hadis Bukhari yang menceritakan tentang itu. Iya apa? Orang merbu akal. Masuk Rasulullah orang muda Rasulullah itu ilmu apapun paham. Tetapi ini terjadi supaya timbul satu ilmu di situ. Supaya timbul satu hukum di situ. Bahwa kalau bukan kepada ahlinya jangan tanya. Seperti kemarin kita bahas. Dokter untuk akan ngurusi kandungan. Malah dicabut. Kene wetengmu golek alat cetel cetel ya. Jadi tanyalah kepada ahlinya. Di situ Rasulullah SAW ditunjukkan kepada Allah bahwa ini Muhammad SAW manusia, manusia, bukan salah di situ. Itu timbul hak hukum. Nabi Adam alaihi salam bukan dosa, itu supaya ada proses, satu proses yang orang memasuki. Dunia sudah terbuat ini. Bagaimana prosesnya? Dibuatlah skenario. Seakan-akan Nabi Adam ini begini, begini. Turunlah di muka bumi. Benar isi nih. Ngono maksudnya. Bukan salahnya ya awak edwi ngono itu obat bulanan tahunan nih Nabi Allah Adam. Katanya itu turunnya di daerah India atau Bangladesh sana Nabi Adam. Siti Hawa itu di daerah di Mekah sana. Arafah. Ketemu wong loro jalan jalan kaki Jalan kaki dari India ke Mekah lebih kira-kira. Awake dhewe semah gitu kan. Sar kliwon ngono tok gitu. Umat Nabi Muhammad wis penak-penak numpak pesawat tekan Mekah. Coba haji kan mlaku kabeh. Saya kira setahun yang daftar ya paling ke wong limo. Orang anak limo paling ispong wong-wong sing arep mati. Tekan-tekan urung tekanane agi tekan nganjuk ngono tok Tekan ini. Lewis kayak nikmat umat Nabi Muhammad. Enak pesawat, enak kapal laut, enak isinya itu kapal laut itu ora kaya gambian kapal laut ngenteni angin. Bisa iki kapal laut nganggo jet, nganggo mesin macam-macam, aman. nikmat. Ngono ya cek kaya ngomong. Hmm. Nah. Namun terdapat keadaan berbeda di mana muncullah kekhususan dan keistimewaannya tidak dapat dicapai oleh orang setiap orang. Itu terjadi di akhir bulan Ramadan pada hari ke-27. Ketika sahabat berbuka setelah puasa, beliau tidak ikut berbuka. Itu dilihat sebagai sebagian sahabat mereka pun mengikutinya sambil berucap, "Selama engkau tidak ingin berbuka, maka kita pun bersamamu." Rasulullah di 27 Ramadan pernah tidak berbuka puasa. Sahabat yang ini. Hai Kanjeng Nabi yang jenengan mboten buka pulang yang mboten buka. <laughs> Subhanallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak kalian harus berbuka, kalian tidaklah seperti aku." Kata Rasulullah. Kowe kudu buka. Ini aku rasa aku tidaklah seperti kalian. Aku tidak sama dengan kalian. Mereka tetap bersikukuh tidak akan buka kecuali Rasulullah SAW berbuka dahulu. Apakah rasa cinta itu yang mengikuti para sahabat ini rasa cinta yang luar biasa. Cinta itu adalah mengikuti. Ketika saya menyintai seseorang maka saya pun berusaha mengikutinya. Datanglah waktu sahur. Beliau berkata silakan kamu makan sahur. Sahabat-sahabat suruh sahur. Mereka bertanya, kamu bagaimana ya Rasulullah? Beliau berkata, saya tidak sahur, saya ingin meneruskan puasanya. Subhanallah artinya melanjutkan puasa dari sahur sebelumnya hingga waktu berbuka. Beliau tidak berbuka dan tiba waktu sahur. Beliau tidak sahur dan masuk ke hari ke-29. Ketika tiba hari ke-29 dan tiba waktu maghrib, mereka bertanya berbuka ya Rasulullah. Beliau berkata tidak, saya akan lanjutkan berpuasa. Silahkan kalian berbuka. Mereka berkata tidak, kita bersamamu ya Rasulullah. Tiga hari. Jadi 27, 28, 29. Tidak buka, tidak salah. Pernah terjadi ini. Mereka pun dihadapkan dua perkara. Mereka mau melanjutkan puasa, namun sisi manusia yang tidak mampu karena tidak dapat siapapun, eh, tidak ada siapapun yang akan membantunya. Beliau adalah manusia yang mempunyai kekhususan. Apa yang menyelamatkan mereka? Yang menyelamatkan mereka adalah setelah dua jam ditetapkannya hari raya Id pada malam itu. Setelah 29 malam 29 ini timbullah ketetapan hari raya. Allah menentukan. Akhirnya bukalah Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak terus itu. Itu istimewa. Ada sesuatu keistimewaan di sini. Kenapa? Ada bani Rabbi tak dibi. Ini sing gelem ngono monggo ora ya monggo. Rasul itu kalau tidak makan, tidak minum cukup. Rasul itu tidak makan, tidak minum dimakani oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Dengan cara apa? Rohaniyah yang luar biasa. Cukup kenyang. Tetapi Rasulullah yang makan, Rasulullah yang minum, Rasulullah yang menikah, Rasulullah yang pergi ke pasar, Rasulullah ya ini. Supaya apa? Supaya menjadi satu hukum contoh bagi yang lain. Kalau ini tadi para sahabat tidak pernah memakan ini tidak jadi hukum akhirnya. Kan tidak diperbolehkan orang puasa ngebleng. Itu tidak boleh, haram. Di sini khususiyah Nabi Muhammad SAW. Karena dilihat keadaan seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar berita. Itu hari itu juga. Yang akhirnya menyelamatkan mereka adalah setelah dua jam ditetapkan hari raya id pada malam itu. Jika tidak ditetapkan hari id maka mereka pun dihadapkan dua perkara. Mati atau <laughs> makan. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berucap kepada mereka dengan sabda yang cukup terkenal, "Aku tidaklah sama dengan kalian. Aku bermalam di sisi Tuhanku. Dialah yang memberi aku makan dan minum." Hadisnya. Allah yang memberi makan dan Allah yang memberi minum kanjeng Nabi nek kowe ora sing gak imbokmu perantarane dan Rasul SAW ini tidak ada yang mendidik Allah langsung didikannya kalau Rasulullah ada yang mendidik berarti pendidik Rasulullah itu lebih tinggi daripada Rasulullah paham ya jadi Rasulullah itu tidak punya guru gurunya Rasulullah itu Allah langsung jadi Rasulullah tidak nek misalnya Rasulullah punya guru berarti gurunya Rasulullah kan lebih hebat loh no? dibanding kanjeng Nabi ini Makanya ayah beliau diambil di waktu beliau dalam kandungan ibunya. Supaya apa? Ayah Nabi. Laran ini dirangkuli menungsa malah dikatakan Nabi juga nanti. Jadi sama Allah diselamatkan dulu ini. Anak beliau yang laki-laki diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan satu Fatimah atau Zahra yang bisa mendapat keturunan. Enten saat ini sing sanjang Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Ada. Ya yes, ben ora ora paham. Lo keturunan suka wedok kan bukan dari laki. ibu apa-apa tetap keturunan Rasulullah. Misalnya saya punya anak perempuan. Dapat mantu saya namanya Abdul Qadir Umayyah Ngarep. Apa terus anak yang bernama Muhammad Hadi itu bukan cucu saya? Apa cucu Ekono? Ya ora cucuku. Apa cucunya Tuan Ali? Ya ora. <laughs> ah, cucunya Ami Ali aja. Ya cucu saya juga. Padha anak wedok sama anak lanang istilahnya ngono lho. Jadi orang ini kadang rada aneh. Rasulullah tidak punya cucu. Lah Fatimah tuh Zahra ini anak Rasulullah. Lah cucu itu dari laki ayolah nek gue mau ngorak gelem suka lanang suka wedok. Nek anakmu wedok dua anak kira-kira putumu apa putune tonggomu. Ya putu kula ya wis berarti ya putune Kanjeng Nabi to menengno wae kok kowe kok elek-elek terus. Lu bukan saya lah kowe gue ikut putune Nabi. Saya tidak mengaku-ngaku. Aku ki ya ora njaluk biyen. Saya tidak minta sama Allah bahwa saya itu dikatakan misalnya duriyah Rasulullah SAW. Saya tidak minta, dikasih. Jadi dikasih sama Allah, ya kudu dijogo. Bener apa orang, yuk ya karep kurang mudeng aku ya orang paham. Pokoknya yang penting aku ngatakan orang tua saya gini, gini, gini, gini sampai itu dipercaya nih mau gue orang ya tidak masalah kok. Wong itu juga pemberian. Jadi Jenengan dari putrane kiai sama putrane gali itu kan pemberian juga. Wah aku kok jadi putrane gali ora putrane kiai. Yus ya Gusti Allah, aja mbok anggap putrane gali ki terus elek nek putrane gali jadi wong sing soleh, ngungkuli eh ngungkuli putra kiai sing dadi wong sing tolah-toleh. Mudeng. Jadi nek anak kiai soleh karo anak gali soleh ki kira-kira dhuwur ndi? Dhuwur anak gali sing soleh. Sebab e, bapake ora melu didik, tahu tau anakku iso jadi soleh dhewe kan hebat. Toh. Tapi ini anaknya kiai jadi anak soleh ya wajar mau oh, kiai. Ke cucu Rasulullah soleh ya wajar mau oh, cucu Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah mendem jadi ya. kurang ajar kurang ajar. Jadi anak cucu Rasulullah dan dalang ya kurang ajar kutu apa. Kutu kaya ya kurang asah. ora ngasah kutu ini. Begitu pula tapi yang jenengan pernah ada orang-orang itu cerita membacakan ke para wali-wali Habib ini, Habib itu makamnya diudur ngerti-ngerti anak orang lewat. Undung itu baku, Orang kan kaget dah. Wong dua mbah api-api kan seneng kok untung baku, mbahku. Lah kok untung kudu mbahku. Lah aku nek duwe mbah kaya ngene nek aku nek kaya ngene ya percuma. <laughs> Wah iya, jawabane lu penak lah. Nek mbahku yang ngono-ngono kuwi, aku berbangga karo mbahku orang ora ngamalke apa-apa percuma. Aja mbok bangga ke mbahmu. Amalmu apa? Ngono. Oh, cerita critakake terus mbahmu ngene, mbahmu ngene. Lah kowe ngapa? plonga-plongo wae. Salat ora ibadah ora. Lah nek mbahmu ki salate kenceng kuwi ya salate kenceng. Mbahmu ki nek sedakoe kenceng kuwi ya sedakoe kenceng. Mbahmu salate kenceng kuwi ora ora salat. Lah mboten jenengan mboten salat wae sampun mbah kula pun salat. Pun kula wakilke mereka. <laughs> Aku bayi neng akhirat ini eh terima perwakilan gini kau ya tak wakilke rokok neraka. Ayo gua Aku tak neng surga. Salat tak tak kayak akal. Ya, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Keadaan semacam itu wahai Ahmazdi memberikan memberi mem, memberikan kepada kita dua gambaran mulia yang saling berlawanan. Beliau adalah manusia dan beliau mempunyai kekhususan. Artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah manusia. Kita yakin Nabi itu manusia 100%. Nabi bukan Tuhan, Nabi bukan malaikat. Nabi bukan jin, Nabi adalah manusia. Artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah manusia, bukanlah Tuhan atau malaikat atau jin atau kekhususan dari sifat manusia secara umum. Namun sisi manusia beliau bukanlah harga mati sehingga seorang dapat berucap Nabi itu manusia, Nabi itu seperti kita. Itu ucapan yang dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yanam ainah wala yanam galbah kita merem tapi hatinya tidak merem. Tahu ngimami ngerti apa yang digawe makmumin yang mburi kape Lho ngono lho Rasulullah. aku kowe padha. Bodoh bi. Kowe ini ngarmu ngarepmu ora ketok yang nang mburimu. <laughs> Awake terus terangnya jujur. Kadang saya itu mau HP ini tak cekel tak golek. HP ku di. Ini nyekel HP lho. HP ini. Soalnya bagi seorang konsen, ini wis rada sedol iki. Rasulullah SAW ini tidak pernah selalu terus ini sama Allah Subhanahu Wa Taala hatinya sama Allah. Jadi kapanpun Rasulullah muda. Lo Rasulullah mau kejadian apapun paham. Rasulullah mengatakan waktu itu Ja'far Tayyar waktu itu bendera itu. Ya ingin misalnya ini tongkonan ini, Mas, ini bendera cekelan ya. Gue nek gue misalnya tidak mampu oper no kono ya Kan orang mampu pernah gini, Iki wong mudeng kabeh lho bakal mati gini. Orang mampu gila mati to. Bendera perang ini. Makanya bendera ini bukan menghormati bendera, mbok kira hormati bendera di, disembah. Rasulullah ini mengutus orang itu ki gendera cekelen me perang kene kira-kira kowe ora mampu cekno tanggamu ki mau sing nomor loro, cekno sahabat sing nomor telu. Dijogo tenan gendera kuwi, kudu disembah sebagai lambang. Ini saya kira hormat gendera ini orang tak hormat di hormat gendera apa tak sembah gendera ini. Aja ngawur-ngawur tak turun. Om gendera kan biar sembahmu biar yang hormat atau sembahmu kapan rokok. Loh bapakku biar malu upacara bendera berarti bapak saya ini syirik. Berarti bapakmu ngerokok jahanam tak turun. Nek bapakmu yang ngerokok kue seneng. Akalmu ki piye turun. Dren? Nek ngafir ke wong malah kadang maaf, maaf, maaf. Ada satu sebuah radio. Itu malah ibu ada. Pak Ustadz, saya mau tanya. Alhamdulillah, saat ini saya sudah disadarkan oleh Pak Ustadz. Bahwa dulu saya sesat sama suami saya. Suami saya sampai sekarang Pak Ustadz masih mengikuti tahlil-tahlil itu. Alhamdulillah saya sekarang sudah tahu yang benar. Terus bagaimana caranya menyikapi suami saya ini? Wah, Suami kalau sudah itu syirik-syirik gitu. Berarti suami itu kalau perlu ditinggalkan saja. <laughs> Wah iya. Tinggal saja kita ya kawin ki malah ngono, tinggal saja. Nek ayu, nek elek ya gak kelihatan. Lah kok kowe ki rumangsa bapakmu syirik kafir kafir mlebu rokok, kowe tok sing ning surga. Wah, naudzubillah min dzalik. Kecuali memang bapakmu kafir, tidak Islam, tidak syahadat lain. Ini bapaknya syahadat, bapaknya sholat, bapaknya poso, bapaknya dikiran, tahlilan, goro-goro tahlil, goro-goro sholawat, goro-goro ziarah kubur, mbok kafir ke. Berarti neng ngerokok tau. Bapakmu neng ngerokok kok gue seneng tau leh. Mbok mikiro ngono lho gue kok seneng men bapakmu meluk ke ngerokok. gue melebu surga bapakmu neng ngerokok enak. Mbok kira enak. Tidak enak. Anak yang berbakti itu kalau perlu aku neng ngerokok, bapakku neng surga. Dengan ucapan begitu bukan dia terus nantang kepingin masuk neraka, tidak. Itu menunjukkan bagaimana supaya orang tua saya yang sangat berjasa kepada saya mendapat kedudukan harus lebih tinggi dari saya. Nah kok bapak eh, um, bapak Islam, lu koro-koro salawat karo tahlilan. Katanya dulu tersesat dan anu sekarang saya sudah mendapatkan jalan yang benar. Duk, nduk ngono mbok takokke terus. Sing jawab mesti direkam wae, sing takok ya direkam. Jadi setelan duit terus ya. Tanyanya ya tahlil, salawat, tahlil, salawat, kubur. Sing jawab ya dah. Ayat nomor sekian, halaman sekian. Anu sekian, anu sekian. Setelan terus berubah, wae. Wis ora perubahan iki ya, kan biyen ngono kuwi terus. Loh, orang nanya loh. Aja bagi orang nanya. Lu ada radio yang mirip itu, Beb. Oh ya mungkin, aku ya ramudeng. Ini radio sing kaya ngono kuwi sepadan ana wae radione. Daripada kamu nanti akhirnya seudon ngalor ngidul terus, kamu ngalah-nyalah ke terus, anyel terus, ada apa? Meh luwo wong-wong sing wis ngerti. Apakah mereka tidak tahu? Mereka itu tahu sebetulnya bukan tidak tahu, cuman belum paham. Didongake ben dadi wong paham, sing rumangsa paham jo kemaki dadi wong sing paham. Ngono wae. Bagi piye to piye mau mbok omong kuwi ngono saiki malah mbok ngono kuwi nek lha ya didongake masuk orang entuk. Wis sedak sahur dadi kan wong apik. Namun coba perhatikan pahami dalam firman Allah katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian apakah berhenti sampai di situ apa setelahnya diwahyukan kepadaku Tapi nah, beda nih Kul innama ana basyarun mitlukum yuha. Ngono Midlukum aja coba ndek. Seperti kalian mandek. Bedanya aku ndek wahyu juga malaikat Jibril kuwi itu sapa? Wahyu pinuji. Ya lah, wahyu ningse Lah beda. Ya untuk wahyu mbok amgo padha. Anda manusia dan saya manusia seperti bila bagaimana kita bisa memperoleh wahyu? Wahyu bagaimana bisa didapat? Tidak bisa kita dapatkan. Bisa untuk sekolah gue untuk wahyu. Disinilah terbatasnya harapan dan amal kebajikan seseorang. Tidak tersisa kecuali manusia yang bernama Muhammad. Khusus sehingga seorang dari Maghrib berucap dalam syairnya yang termasuk syair awam. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yakutatun wan nasu min hajari atau bainal hajari. Muhammad itu manusia bukan seperti manusia lainnya. Bahkan beliau itu bagaikan mutiara sedangkan manusia lain dari batu biasa. Mutiara batu ireng-ireng wi tengah enak mutiara. Mesti ketok dhewe mutiara ini jelung, jelung. Nah. Nabi Muhammad ini seperti di taman yang luar luas. Di situ tuh yang terindah di situ. kalau oh, nih mlebu ning taman pertama kita nonton sing paling indah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya ngono. Nek kowe ngomong padha ya beda, terus Irunge beda. Meripate beda. Dadanya luar biasa. Dadanya orang kayak kaya <laughs> awakku ngene. Kalau kejadian dada sama ini rata nyeneng ke Masya Allah Rasulullah SAW. Jadi subhanallah. Dahinya ini luas. Marbu al-qamah abiyadul laun musyarraban bihumrah. Wasi'al jabin hasanahu sya'ruhu bainal jumnati wal wafrah. Merah. Putih kemerah-merahan. Orang putih pucat. Merah-merahan. <laughs> Nyandang kita. Hmm. Aku yang jelek bojoku nek putih kemerah-merahan ngono wis kepengin. Hmm, tak cewel ngono gemes ya, ya. Apa nak ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hmm, ya, nikmat. Ah, sesuk dilanjutkannya lagi. Kecil <laughs> asik-asik ya no. Anu. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjut besok. Insyaallah nanti nasihat dari Oh iya hari ini hari khataman di lupa. Ya, kasih aja. Ini kasih aja. Malam ini malam khataman lupa. ya. Muhammad ini insya Allah bisa malam ada nasihat. Beliau juga tidak siap memang tahunya malam ini ya tidak ada eh, anu itu tadi Gosida. Soalnya situ ngempet Gosida kan malam. Calon kemanten. Ini. Didoakan ini dua ini calon kemanten ini. Abdullah eh Abdullah juga. Umar ini juga calon kemanten. Kabeh calon kemanten. Sing urung kawin. Aja. <laughs> Sing goreng kawin calon kemanten, sing wis kawin ya insya Allah cukup. Ibu-ibu ada di sana juga nih kelihatannya hari ini ada ibu-ibunya. Silahkan calon kemanten bergosidah enak orang. Nah orang enak bujune elek berarti. <laughs> Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه بشر فؤادك بالنصيب وأفي من كرب ربك واسع الطاف الله بشر فؤادك بالنصيب الوافي من كرب ربك واسع الطافي الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى مناص الجمع جيف متخليا عن كل فان للتفرك لا والباس لرب العرش في أقداره ثوبان من التسليم واف ضافي واستغفر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابته وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالإفضال والإن الصافي وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجنب منكر الأوصاف واستاذ بالتقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاء فيه وأنيب إلى دار الكرامة والبقاء وعنين كن أخي متجافي والزام كتاب الله واتبع سنتان واكتاد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأسداف راه اليقين عز مشروب لنا فاشرب وتب واسكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطأت طريقة من يقول بخلافه apik-apik ini ya warane. Nek nyetoki bojone ayu masyaallah yang beda, Alhamdulillah. Itu tadi kalam Al Habib Abdullah bin Abi Haddad. Di sini ada pengumuman besok Ahad tanggal 12. Berarti besok malam. Jam 20.30 pada isya sholat tarawih di Pondok Pesantren Darul Karomah, Mat Mertokusuman RT 2 RW 7 Gandean Jebres Surakarta. Gandean Jebres Surakarta. Mertokusuman RT 2 RW 7 Gandean Jebres Surakarta wonten pengawasan nuzulul Quran bersama sing umumke. Bersama saya nanti sama Ustaz Sofwan ya. Allah besok malam. Dari nuzulul Quran. Demikian surat undangan ini kami buat atas kehadiranmu. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Penyiar radio cocok kali ya. Alhamdulillah. Ya? Enak sambilan itu. Ya, Kita lanjut sedikit tadi ada lagi masalah batu. Batu ini enak beda-beda nih. Ya. Batu kerikil, batu angke, batu inten, batu berlian. Kira-kira kode. Beda dong manusia yang ngono Nabi karo awake dhewe ya beda-beda. Antara kita ini sendiri ya sama beda-beda. Ora ana sing padha. Ayo coba jenengan batu berlian sak nyil ngene iki. Regane 100 juta Lan jenengan tumbas watu kerikil 100 juta Ya pirang atus truk. Wah, alhamdulillah ini akeh akeh pirang maknane. Cilik tapi nyenengke lah ngono lho. Beda menungso kuwi nek enak isine, nek enak ilmune masyaallah. Nek ora enak isine gak menang akeh tok nek ora apa-apa. Terus nabi yang lain kita ditanyakan di sini. Para nabi yang lain kekhususannya apa? Di antaranya Nabi Muhammad khususnya nerima Al-Qur'an, nabi yang lain nerima Taurat, nerima Injil. Awake dhewe nerima wahyu Orang, ya. Nah, ada nabi yang diajak dialog langsung dengan Allah wa wa isa, Jadi di sini dikatakan yang terdapat bait puisi yang dikatakan oleh syekh kita teman ayahku yaitu Syekh Muhammad Al-Mujtaba di mana awal puisinya berbunyi khussa nabiyuna bi asyrati hisal lam yahtalim qattu wa ma lahu dilal wal ardu ma yakhruju minhu tabtali' kadhalika ad-dubabu anhu mumtani' tanamu 'aynahu wa qalbun la yanam من خلفه يرى كما يرى أمام لم لم يتثاءب قط وهي السابعة ولد مختونا إليها تابعة تعرفه الدواب حين يركب تأتي إليه سرعة لا تهرب لا تهرب يعلو جلوسه جلوس الجلساء صلى عليه الله سبحا ومساء iki bedane tapi rungokno tiga syair. Wong yang mudeng iso ngene-ngene nek sing ora mudeng ya apa Nabi kita mempunyai sepuluh perangai khusus. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad duwe sepuluh perangai khusus. Beliau tidak bermimpi basah dan tidak memiliki bayangan. Beliau itu tidak pernah mimpi basah. <laughs> Kayak apa dhewe kemproh. Eh <laughs> kemproh kemproh. Beliau ini resi Resiknya resik khusus memiliki tidak memiliki bayangan Rasulullah. Rasulullah kira nak bayangan ini, nak bayangan ini Rasulullah tidak punya bayangan. Apa sebabnya? Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri nurul mustafa. Lah, dari cahaya. Cahaya itu malah bayang sing liyane. Jadi cahaya tidak berbayang. Ada yang mengatakan pendapat bahwa Rasulullah itu bayangannya tidak ya kurang aja. Saya ternyata tak pikir kok tekan pikiran tekan kuno ya perwali. Ternyata ada satu film anak wedi karo bayangan itu. Nangis nangis. Ada anak sing nganyel karo bolo SMP karo SMP. Anyel bayangannya tak tak tidak lho. Sing tidak bayangannya sing ini anyel tena. Goro-goro tidak bayangannya. Dan tak pikir padu goro-goro ngidak bayangan. Anak SMP. Bayangannya dek nel, bayang tak ita ita, wis tak ita ita, dong bong bong nangis karena arep nono. <laughs> Tak dulu kok yo eh, enek sing model ngono. Sama bayangan. Sahibul Malaysia anda jadi ke Malaysia. Ahsan Allah, ada qulna lagi ya Britania. Ya, ya hayyakum ya marhaba. Lazim tuji dan al-awwal. <laughs> Ya hayyakum ya Urdun. Ya marhaba bikum. له يوم كامل تفضلوا تفضلوا ya jadi Rasulullah SAW memiliki tidak memiliki bayangan tidak memiliki bayangan lam yamtali uh, lam yahtalim qattu wa ma lahu dilal terus لم يتثاءب قط وهي السابعة ولد ولد مختونا إليه تابعا jadi jadi beliau ini juga bumi menelan segala sesuatu yang keluar darinya jadi Rasulullah SAW itu tidak ada kotoran yang keluar jadi maksudnya kotorannya keluar itu tidak ada terus nanti maaf maaf betul bukan kita menghinakan kayak wajib yang siapiteng sapi tidak ada hilang langsung ditelan oleh bumi karena menunjukkan kebersihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafah Rasul sallallahu alaihi wasallam. ad-dawabu hina yarkabu, ta'ti ilaihi sur'atan la tahrubu." Jadi Rasul sallallahu wasallam ini tidak mengucap ya Matanya tertidur ya nah, Bumi menelan segala sesuatu yang keluar darinya Begitu pula lalat tidak dapat hinggap pada tubuh beliau Laler ini pernah nenggon Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Tidak pernah nempel. Kadalika dubabu anhum mumtani'. Jadi laler orang pernah belah nempel di tubuh Rasulullah. Subhanallah. Kita ini kadang mengatakan aku tidak ingin delok wong wedok. Itu sampai dari sininya itu minum apa kelihatan kebayang suka putih ya. Dia kan gitu. Ini Rasulullah SAW putih gitu. Putihnya orang-orang yang model gue omong kayak gue ijik dicokoti laler. Ijik dipencoki laler kecut ngono lho. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak belas putih kelihatan semuanya, semua indah. Ini khususnya terusul sallallahu alaihi wasallam. Hmm, matanya tertidur sedangkan hatinya tidak tertidur. Rasulullah tidak pernah ghaflah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Mata beliau ini terpejam begini, tapi hatinya tahu semua apa yang terjadi. Melihat dari belakangnya seperti melihat dari depannya. Hmm. Jadi beliau melihat belakang ini kayak tadi yang sudah kita terang, kayak melihat depannya. Hewan pun mengetahui ketika dinaikinya datang menuju kepadanya dengan segera tanpa berlari. Unta yang mau dinaik sama Rasulullah. Ta'rifud dawabu hina yarkabu. Unta ini tahu mau dinaiki Rasulullah orang oh, sah nganggo Rasulullah marani nyekel sing enggak. Untane sing moro. <laughs> Beda karo awake dhewe ta. Nah, contohnya awake dhewe saya pernah naik jaran di tangan Mangu. Tak parah parani malah minggat jaran, melayu. <laughs> Gara-gara ngudengi sing numpak ki wong ora duwe aturan belas Ora duwe akhlak, tapi karena yang naik Rasul Muhammad SAW mereka datang, datang jadi Iya, Ta'ti ilahi sur'atan la tahrum. Jadi datangnya cepat tapi tidak wah oh ya, mereka ya budak bian. Duduk beliau lebih tinggi dari teman duduk lain. Hmm. Jadi duduk Rasulullah itu lebih tinggi. Kemanapun Rasulullah duduk ya, ya ya'lu suhu. Jadi Rasul SAW itu lebih tinggi dari semuanya. Makanya para jamaah sekarang ini, nek anu Para kiai dikai karpetnya tambah supaya kelihatan lebih dulu. Itu niru kanjeng Nabi. Jadi Rasul itu dimanapun duduk tidak pernah kelihatan lebih pendek. Dimanapun berdiri Rasulullah tidak pernah kelihatan lebih pendek tidak. Enak uang duri rong meter muncul Rasulullah kalau jalan pasti Rasulullah kelihatan paling dhuwur. Itu keistimewaannya. Padha kerawakmu. Oh, <laughs> Ora Disamakan Rasulullah sama badan kita tidak bisa. Kul innama ana basyarun mitlukum yuha. Betul, basyarun mitlukum yuha. Bedanya yuha, bukan mitlukum mitlak. Seperti kita. Tidak ada. Muhammadun basyarun la kal basyar. Bal huwa yakutadun wa nasu kal hajar. Nah. Salawat dari Allah baginya baik di pagi atau sore hari. Lah Terus pagi sore ngono senandung. Jadi wong ini orang percaya ini, ini resep, resep. Ada orang yang tanya Habib bagaimana resepnya untuk mendapatkan jodoh cepat. <laughs> Iya. Ngelu Rasulullah. mikut Rasulullah. Gue jodohnya lah cepat. Mengikuti Rasul akhlaknya, mengikuti Rasul cara berdialog, cara sholat, cara ibadah, mikut Rasulullah. Wis to, dioyak karo wong wedok-wedok. Ora sah kuwi sing ngoyak, sing ngoyak kepet. Lah kowe dadi ngaku ngamalnya Rasulullah yang dipakai. Le kabeh. Om binatang wae ngerti sing arep numpak ki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyedak. Le. Wong sing seneng selawat-selawat, wong sing seneng ibadah, melu Kanjeng Nabi Muhammad, semua makhluk nyedak termasuk wedok-wedok. Oh, no. jadi itu bukan kehususan yang terjadi pada Rasulullah. Namun merupakan keistimewaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya dari kekhususan tersebut. Ada yang dikuatkan dengan riwayat hadis sahih, ada pula yang disebutkan oleh para ulama dalam pandangnya sebagai suatu kekhususan. Mungkin saja tidak ada dalilnya, namun kita tidak ingin membahasnya secara rinci. Ini memerlukan kitab tertentu yang membahasnya. Nek bahas kita. Perlu kita sak kandel yang ngurusi kita. Ya. Jadi cukup tadi ini kekhususan khususan Rasulullah SAW luar biasa. Makanya Rasulullah SAW nya tidak pernah lupa. Di situ Rasulullah SAW istilahnya bagaimana keistimewaan-keistimewaan orang-orang yang yang yang cinta sama Rasulullah membuatkan bait-bait itu tadi. Kita coba wong saiki kan gaya bait-bait gaya yang ora iso. Paling bait-baitnya sego tulanan gue itu iwak peye. Ya bait-bait mayan bait. Tidak ada manfaatnya. Dan daripada lagu-lagu yang tidak manfaatnya buat lagu-lagu ini. Lebih baik lagu-lagu ini iwak penyek, iwak penyek. Lah apa? Manfaatnya apa iwak penyek dipangan juga kadang enak, kadang ora enak. Tapi An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. Ya beb ning wong Islam enak ning wong iwak penyek ora enak. Ya memang kupinge beda lah. <laughs> Lha gak apa-apa sih ketok beda lho. Kowe karo aku beda, misalnya ning kupingmu ku kepung peyek. Kuping saka payek iki digriwut-riwut penak. Lah kuping beda, kuping mukmin min khawasil mukminin. Kata Habib Ali di dalam Maulid. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi nuril mubin. Itu. Mukmin pada mukmin tapi kuping pada kupinge yang ini tapi beda. Sing kono seneng payek, sing ngene. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam هو النور يهدي الحائرين ضياؤه Iya enak kuping khusus. Kuping sing ora khusus apa? Lagu kok kaya ngono. Pakai alhamdulillah kupingnya awake dhewe kuping khusus. Kuping khusus iki lho, nek orang percaya, orang percaya. Orang percaya gini, kuping gajah. <laughs> kan ada ada. Panganan gitu, kuping gajah asli. Oh, ora mudengan. Iku ping gajah panganan ini, nek sing gawe wonge khusus rasane ya beda kok. <laughs> Iya. sing ora khusus walau atos tek sak untune melu pejuang. Tapi nek sing khusus masyaallah. Min khawasil mu'minin wa tarwi'an lil muta'alliqina biha dan nuril mubin. Khusus. Jadi makanya jadi orang khusus. Nek kirim surat sirat khusus kilat khusus barangnya cepet tekannya. Lah kepingin cepat khusus-khusus ya melu mil muta'alliqina salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Makanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamuddu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi. Iki khusus. Kalau ndak khusus bisa ngomong kaya ngono. Ora mungkin lambe ora nek berkate lambe Lambe karena berkati pernah mungkin ucapan seperti itu keluar. Ini ucapan dari lisan Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Karena mahabbatu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam kuat tamuddu jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa ilmi min ilmi itu terus digandeng ke. Soalnya apa dhewe ra gandengan. Gandenge siapa? Ada gandengi apa ya? Ora gandeng. -gandeng. Iya makanya kan joget ngalor ini nggak pengen, nggak pengen. Apa? Makanya wahai saudaraku muslimin yang mendengar radio dan sebagainya, <laughs> sing teko. Segala sesuatu itu kira-kira nek manfaat lah konon nek orang manfaat tinggal. Wis ngono tok. Wis rasa bingung kira-kira ki manfaat tak oh, manfaat. Lho soalnya aku ki stres, Bib. Nek orang ngrungokke iwak kayak aku tambah stress, ora iso ngaji. Ora apa-apa, rungokno. Lho boleh sapa sing muring kok. Yang penting aja nonton penyanyinya langsung. Gue nonton penyanyi ini rok sak mene. Iya apa ya? Gue itu stres setan gue itu stres. Tidak boleh. Tapi kebetulan dia tuh kepingin tidak apa-apa tuh. Lagu-lagu itu pada boleh. Boleh. Siapa sih ngomong orang itu? Syirik melebur rokok. Ada apa tuh? Ah. Wong dadak ngrungokke lagu iwak iwak penyek, iwak penyek mlebu neraka. Kok cetek men neraka. Yo ora terus sing enak oh, gara-gara kepingin wis bismillah ta wong menungso. Awak dhewe iki ning donya ya kadang enek ne sithik, ora apa-apa. Sing penting aja terus nganti benci karo lagu-lagu sing kuwi. Ya insyaallah. Ini beliau ada di sini. Salah. Kemarin sudah yang satunya keten. Beliau ini main Britania ya, ya, British ya. Hah? Manchester United. Wih. MU. <laughs> Pemain sepak bola kita. Eh saya sing anu MU sapa? dari Manchester dan juga apa namanya di Hadramut talib indah Habib Umar kan eh? indah Habib Umar juga belajar <laughs> ini mau awan arep mulai. ya dia Tadi malam kan ke sini beliau sudah pamitan mau pulang. Delalah ora induk pesawatnya dila dile dila dile. Dalik mana hari ini? Berarti ini baru. Insya Allah besok mulai. Besok pulang bisa ya. Hmm. Bukan insya Allah bukan. terjah <laughs> bukan ada ada soal jangan igil igil baju hilang baju aku ceritanya gitu ceritanya ini ceritanya bukan masalah masalah ini memang pesawatnya sing delay beliau berdua datang di masjid lihat saya sen, segembira seneng farhan menjangan wudhu mikum dulu si menakut masjid lihat tenang jadi senang waktu saya senang ini saya bilang ayo mampir neng omahku neng gono neng sahur bersama areng sudrun <laughs> Wis ngerti sedrine kuwi sedrine. Ya. <laughs> Langsung delok jadi. Rodo ane, Saya lebih suka apa? Orang tidak terlalu tegang lah. Ya ilmu kita dapat, ya kadang kita khusus, kadang kita jadi gitu, tidak tegang banget jora Raisa ini. Ya. Nah, terus kebetulan salah satu datang, yang satu kebetulan di mana waktu itu. Terus malamnya datang juga, pagi mau pulang. Tadi saya siang ke Masjid Riyadh, saya lihat loh Ali mana yang biasa nerjemahkan ini. Katanya abahnya masih ngenterken tamu-tamunya mau pulang kelihatannya delay. Agak <laughs> pergi rene le subhanallah. Dari pesawat yang mudeng sing siji urung mampir semanggi kidul. Jadi gue mampir hari ini Sesok mulia insya Allah Selamat nah gitu insya Allah Ya walau kilmah kilmatan itu ya Mister العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على حبيب مصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك في هذه الليالي المباركة ونسأله أن ينفعنا وإياكم بما يلقى في هذا المجمع وبما يتنزل فيه من الخيرات Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, kita bersyukur kepada Allah SWT telah menghadiri majlis seperti ini, majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita di dalam majlis ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diterangkan di sini dan rahmat-rahmat Allah yang diberikan di malam hari ini. إن أعظم ما يتطلبه الصالحون رضوان الله عز وجل وإدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله أن يجعل هذا المجلس وهذا المقدم سببا في ذلك Yang paling diminta sama orang-orang soleh yaitu apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa mengembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau di sini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون في إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك قصص كثيرة منها أحد الصحابة وكان اسمه النعيمان كان يدخل السرور على قلب النبي كثيرا Yang paling apa? kepa- Sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang per- paling banyak perbuatan mereka yaitu selalu mengembirakan hati Rasulullah SAW. Sudah banyak cerita-cerita tentang itu yang diantaranya ceritanya salah satu para sahabat yang bernama Nuaiman. جاءت ذات يوم إلى المدينة قافلة محملة بالأموال وبالتجارات وبأنواع من العطايا والملابس فذهب النعيمان واشترى وأخذ شيئا منها وقال لصاحب المال آه، سيدي فلان هو الذي سيدفع لك المال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه هدية لك أخذها النبي فرح منه ثاني يوم جاء صاحب المال يقول محمد أين مالي قال مال ماذا قال الشيء الفلاني الذي اشتريته مني قال أنا لم أشتري منك قال فلان جاء واشتراه مني وقال أنت الذي ستدفع فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ودفع وكان يضحك صلى الله عليه وسلم ويفرح من النعيمان ceritanya Nuaiman ini ketika datang rombongan-rombongan Arab yang ingin berdagang di kota Madinah sana Maka Nuaiman mengambil salah satu barang di antara barang-barang yang didagang di situ. Dia berkata bahwa saya akan mengambil barang ini, nanti yang akan membayar harta ini apa barang ini yaitu Rasulullah SAW. Maka Nuaiman itu mengambil itu barang, terus diberikan hadiah ke Rasulullah SAW. Maksudnya Nuaiman ini apa? Menyenangkan hatinya Rasulullah. Nuaiman ini sudah apa? Ngasih hadiah ke Rasulullah SAW. Terus salah satu dari pedagang itu datang kepada Rasulullah SAW. Barangnya mungkin dipakai sama Rasulullah. Berkata ya Rasulullah apa? Mana uangnya? Kan belum dibayar sama Nuaiman itu. Rasulullah berkata saya tidak beli apapun dari kamu. Tidak katanya itu salah Nuaiman telah mengambil barang ini dan dia berkata bahwa Rasulullah SAW akan membayar uang ini. Maka Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan membayar itu barang. Karena Rasulullah juga senang sekali dengan lakuannya Nuaiman ini karena dia sudah apa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان له قصص أيضا مع الصحابة وكان إذا سمعها النبي يضحك من ذلك أن أتى إليه ابن أم مكتوم وكان أعمى وأراده أن يأخذه إلى الخلاء ليقضي حاجته فكان النعيمان مشغولا أخذه ودار به ودار به وأدخله إلى داخل المسجد وقال اقضي له <laughs> حاجتك في هذا المكان فأراد أن يخلع ثيابه <laughs> فنبهوه الناس يا فلان أنت في المسجد بيت الله Ya, Sayyidina apa Nuaiman ini banyak cerita lucu yang di terjadi di waktu zamannya Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyidina Nuaiman sama salah satu sahabat yang bernama Ibn Umi Maktum. Beliau apa buta, tidak bisa melihat. Dia berbilang sama Sayyidina Nu'man, apa Nuaiman itu, apa bantulah saya untuk apa ke tempat yang tidak ada orang untuk membuang hajatnya di situ. Maka Sayyidina Nuaiman mungkin lagi sibuk apa-apa, maka diputarkan di kota Madinah terus sampai dimasukkan ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuaiman berkata, "Sudah, di sini apa? Buanglah hajat kamu di sini." Di situ banyak orang, maka waktu mau diangkat sarungnya sama Ibn Ubi Maktum, maka para sahabat yang lain berteriak, ngapain kamu ngapain di sini katanya. Katanya Ibn Ubi Maktum, saya mau buang hajat saya di sini. Karena jangan ini apa masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <laughs> Itu. توعده ابن ام مكتوم لئن ادركه ليفعلن به كذا وكذا فتركه ايام النعيمان ثم اتى اليه بعد عده ايام وغير صوته قال يا ابن ام مكتوم تريد النعيمان قال نعم قال هيا به اليه سيد ادخله الى المسجد وسيد عثمان كان واقف يصلي وقال له هذا هو النعيمان واخذ يضربه ويصلي Setelah terjadi seperti itu, Sayyidina Ibn Umi Maktum marah. Katanya kalau saya ketemu Nuaiman, saya akan apa beri apa pelajaran misalnya, akan dipukul sama Sayyidina Ibn Maktum. Maka Sayyidina Nuaiman pergi dari menjauhi apa, Ibn Umi Maktum. Setelah beberapa hari datang ke Sayyidina Umin, Ibn apa Ibn Ummi Maktum. Meng, suaranya dirubah. Maka berkata, "Ya Ibn Ummi Maktum, aturidu Nuaiman?" Ya apa wahai Ibn Ummi Maktum, apakah kamu ingin ketemu dengan siapa? Nuaiman? Maka katanya Ibn Umi Maktum, "Iya, saya ingin ketemu." Maka diambil sama Sayyidina Nuaiman, Ibn Umi Maktum enggak tahu kan, buta. Dibawa Sayyidina Nuaiman, sudah, kita akan menemuin siapa? Nuaiman. Dibawa masuk ke masjid, ternyata ada Sayyidina Utsman bin Affan lagi sholat Maka dibilang ini ini apa? Ini Nuaiman. <laughs> Maka Ibn Maktum memukul deras Sayyidina Uthman bin Affan sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu Sayyidina Uthman bin Affan. كان النبي إذا بلغه مثل ذلك كان يضحك صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أن النعيمان يكفيه أنه كان يدخل يكثر إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقولون أنه من الصحابة الذي لا يبتدى به في أعماله هذه Dan Rasulullah SAW kalau mendengarkan ceritanya tentang Nuaiman itu sangat gembira. Dan Rasulullah berkata bahwa ini apa? Sayyidina Nuaiman ini selalu sering selalu memasukkan kegembiraan di hati-hati para sahabat. Dan kelakuan-kelakuan Nuaiman ini juga babak kelakuan-kelakuan yang tidak pantas untuk ditiru karena kelakuannya lainnya. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأعمال تدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعنا وإياكم به في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة على تم الوجوه وأكملها وهو عنا راض صلى الله على سيدنا محمد Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita supaya kita bisa selalu menyenangkan apa hati Rasulullah SAW dengan apa-apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Oh. Kasih رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام بحرم قد حضرنا في حرائض قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام رب فاجعل مجتمع أنا رب فاجع المجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام واجتمعنا واتصلنا واجتمعنا شفعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام عند سيدنا الإمام رب فاجعل مجتمعنا فاجعل مجتمعنا الختام غاية حسن الختام واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام يا فاجعل مجتمعنا يا فاجعل مجتمعنا حسن الختام غاية حسن الختام وسلام رب فاجعل مجتمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انقلنا والمسلمين والحاضرين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الشر إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Acara demi acara telah selesai InsyaAllah pembahasan besok masih kita bahas lagi melanjutkan pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Insya Allah mudah-mudahan didoakan mereka berdua besok bisa terbang langsung ke Malaysia. Insya Allah dengan selamat dan tanpa ada halangan apapun sampai pulang ke tempat mereka masing-masing dan sampai ke Hadramut lagi dalam keadaan sehat wal afiah dalam keadaan selalu diberi dilindungi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسر Fadha. Semoga semua yang hadir mendapatkan barakah dari majlis ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kehidupan ke depan kita dan mengumpulkan kita bersama Sayyidil Wujud Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat dikabulkan, semua ibadah dikabulkan, dikabulkan semua ibadah siam kita, ibadah tilawatil Quran kita, ibadah-ibadah tatawu kita, tarawih kita, solat tahajud kita, solat witir kita, solat-solat sunnah kita, semua diterima oleh Allah. sedekah sedekah kita, zakat-zakat kita, semuanya diterima oleh Allah. Dan siapapun yang membantu acara-acara kita seperti ini, baik tenaga, pikiran maupun harta, semuanya insya Allah mendapatkan kamu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula yang mendengarkan acara-acara kita dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan dan mudah pula dalam menjauhkan kemaksiatan.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 وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من على باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الشج والحمد لله في البدع تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim kunturipun derekaken sugeng alhamdulillah dan mriki jam di Semanggi Kidul menunjukkan pukul 2 lebih 7 menit silahkan bagi yang di rumah untuk membuat hidangan-hidangan sahur. Hidangan sahur. Sini depan juga ya, belum. Hidangan sahur ya dipersiapkan jam 2 lebih 8 menit. aku semuanya minta maaf ada kesalahan-kesalahan ucapan, tutur kata dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf insya Allah ketemu besok malam. aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa salam-salaman. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Nukuh yang mudara dari Giri Al-Hidayah lantai 3 Di Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo Sahabat dan sahabati demikian tadi kajian rutin malam yang membahas kitab-kitab salafun soleh bersama guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asdegaf langsung dari kediaman beliau di Gang Bengawan Solo nomor 12 RT 6 RW 11 Semanggi Kidul Pasar Gliwon Solo dan bisa diikuti kembali esok hari di waktu yang sama yakni pukul 12 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 24.00. Dan sahabat dan sahabati, Radio Al Hidayah FM akan rehat sejenak dan akan kita lanjutkan nanti pukul 3 di Republik Al Hidayah Sabah Saur. Tetapkan posisi Anda di 107.6 Radio Al Hidayah FM, Media Dakwah Menjalin Uhuh. Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah